Sungguh nikmat pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah Allah, masjid Allah dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, pada pertemuan kita kali ini insyaallah saya akan membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala wal afina nas dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Adapun tafsir surat Al-Qasas insyaallah kita uh, sampaikan di esok hari insyaallah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kenapa saya mengangkat pembahasan pembahasan ini wal afina 'anil nas dan orang-orang yang memaafkan orang lain? Karena ini adalah pembahasan yang sangat penting Eh, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri surga, ciri-ciri penghuni surga dalam surat Ali Imran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan segera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang bertakwa penghuni surga tersebut kata Allah wal afina 'anil nas dan orang-orang yang memaafkan orang lain wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Oleh karenanya kita jangan menyepelekan akhlak yang sangat mulia ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam surga setelah tauhid adalah akhlak. Perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam surga setelah tauhid adalah akhlak dan ini benar. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan orang, orang berakhlak mulia. Cukuplah sabda Nabi Alaihi sallallahu Wasallam akrabu akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak yaitu kedudukannya sangat tinggi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terbaik akhlaknya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia dan di antara akhlak yang sangat mulia adalah memaafkan orang lain. Dan ini adalah perkara yang sangat berat. Memaafkan orang lain karena Tidaklah kita dikatakan maafkan kecuali setelah kita dizolimi. Setelah kita dizolimi, entah dikata-katain, entah diambil hartanya, entah dipukulin, entah dirampas hartanya. Setelah kita dizolimi baru muncul memaafkan. Oleh karena akhlak ini akan muncul tatkala kita dizolimi. Nah, tatkala kita dizolimi, apa kita mengikuti hawa nafsu kita untuk membalas ataukah kita mengalahkan hawa nafsu kita dan kita mencari keridhaan Allah maka kita maafkan. Karenanya setelah Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wal afina anin nas dan orang-orang memaafkan orang lain, Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan dan ihsan di sini mencakup sebagaimana ihsan yang disebutkan oleh Nabi kepada malaikat Jibril anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika kau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Karena orang tidak bisa maafkan kecuali dia memiliki sifat ini. Ya. Dia berbuat baik kepada manusia dan dia juga berbuat ihsan tatkala beribadah. Maafkanlah ibadah. Dan dia yakin Allah sedang melihat apa yang dia lakukan. Sungguhnya tatkala dia memaafkan orang lain, dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sedang bermuamalah dengan manusia yang menzaliminya ini, tidak, tapi dia bermuamalah dengan Allah. Dia tahu Allah sedang melihat dia. Dia yakin Allah melihat dia maka mudah bagi dia untuk mengalahkan hawa nafsunya lantas dia mengalahkan hawa nafsunya lantas dia memaafkan orang tersebut maka orang yang maafkan termasuk orang-orang berbuat ihsan saya katakan memang berat ya. karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga model manusia tatkala dizalimi kata Allah Subhanahu wa taala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah Innahu la yuhibbuz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dan balasan bagi orang bagi ke, ke, keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang semisal Ini golongan pertama. Yang kedua, faman afa wa aslaha barang siapa yang maafkan dan berbuat baik fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka ada tiga model orang tatkala dizolimi. Yang pertama, dia membalas sesuai dengan kezaliman yang dia rasakan. Fajaza'u wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi keburukan keburukan yang semisalnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa in wa in aqabtum aqibu bimithli ma bih. Jika kalian membalas, maka balaslah sebagaimana kalian di dizalimi. Kemudian Allah berikan pilihan yang terbaik, wala in sabartum lahuwa khairul sabirin. Jika kalian bersabar, maka yang bersabar itu lebih baik. Seandainya seorang dizolimi, lantas dia balas sebagaimana kezaliman tersebut, dia berdosa tidak. Ini boleh. Dalam syariat hukumnya apa? Boleh. Karena dizolimi itu memang sakit ya. Sakitnya di mana? Di ubun-ubun. Oleh karenanya, boleh dalam Islam seorang dizolimi dia boleh balas. Allah membolehkan. Sama, terkadang Allah memberi karena melihat sifat manusia. Seperti menghajar boleh atau tidak boleh. Masalah dunia kita boleh menghajar. Tapi tidak boleh lebih dari tiga hari. La yahlu limri'in an yahjur akahu Tidak halal bagi seorang untuk menghajar, memboikot saudaranya, tidak disapa lebih dari tiga hari. Artinya selama tiga hari boleh, boleh dicuekin. Kenapa Allah melihat kondisi manusia sebagai manusia? Tidak semua manusia begitu didolimi langsung syukran. Hmm, siapa yang bisa begitu? Setiap didolimi apa? saya maafkan tidak apa-apa, ulangi lagi juga nggak jadi masalah, nggak ada yang bisa seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengizinkan untuk marah tiga hari, dicuekin, tidak disapa, nggak apa-apa, tapi setelah tiga hari nggak boleh, karena kalau dihajar terus-terusan akan menimbulkan uh, kemudaratan. Demikian juga kalau seorang sedang didolimi lantas dia marah, maka dia boleh balas namun dengan kadar kezaliman tersebut. Ya, maka misalnya saya, saya sering sampaikan jika seorang mengatakan kepada kita misalnya anjing kamu, kita bilang kamu juga anjing. Ini tidak apa-apa. Tapi tidak boleh ditambah kita bilang kamu anjing rabies. Nah ini ini berarti kita berdosa lebih apa batasnya. Karena orang ya terkadang membalas lebih dan sering, sering. Ya nanti akan kita sebutkan penjelasan Syekh Islam Taimiyah masalah ini. Ya kalau orang kamu anjing dibalas iya kamu juga anjing, bapakmu juga, ibumu juga, nenekmu, kakekmu juga, tujuh turunan anjing. Ya repot ini dosa. Ya. Ini Jenis yang pertama adalah membalas dengan yang semisal. Yang kedua berlebihan. Kata Allah innahu la yuhibbul zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Yang berlebihan membalas dengan berlebihan maka dia zalim, berdosa. Dia dizalimi, dia balas dengan kezaliman yang lebih maka yang harusnya dia dapat pahala malah dia berdosa. Dan yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang maafkan dan berbuat baik maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa antafu aqrabu taqwa. Kalian maafkan lebih baik pada lebih dekat kepada ketaatan. Lebih lebih dekat kepada ketakwaan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya uh, tujuan kita pada malam hari ini untuk membacakan suatu risalah, bukan risalah suatu makalah, tulisan ringan ya. Tulisannya sedikit tapi isinya berat ya. Tulisan tersebut ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang termaktub dalam kitab Jami'ul Masail ya. yang isinya adalah 20 sebab kenapa Anda harus memaafkan. 20 sebab kenapa Anda harus memaafkan. Yang saya berharap kalau kita setelah kita bacakan perkataan Syekh Islam Nutemia tersebut 20 sebab semoga baru disebutkan 5 Anda sudah memaafkan. Ada orang yang 5 belum puas, maunya 20 sekalian baru dia bisa memaafkan. Kita ingin 5 sudah bisa memaafkan, apalagi 15, apalagi 20. Sehingga tatkala kita selesai ikut pengajian ini hati lebih lapang ya. dan lebih berpikir seribu kali tatkala hendak membalas. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, sebelum kita membacakan risalah tersebut, maka saya akan menyebutkan contoh-contoh praktek-praktek memaafkan dari Nabi saw, alaihi wasallam ya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad saw dan juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri ya. Adapun sikap memaafkan Nabi saw alaihi wasallam ya sangatlah banyak dalam hadis-hadis ya kita tidak akan menyebutkan seluruhnya, namun saya akan menyebutkan beberapa contoh yang menurut saya uh, perlu untuk disampaikan tentang sikap memaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak, saya katakan banyak. Apa yang saya sebutkan hanya contoh kecil dari sifat memaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya, adalah kisah ya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah menyebut tentang seorang nabi ya ia menyuruh kepada kaumnya fa mauhu maka kaumnya pun melukai nabi tersebut wahwa yamsahu dam an wajhi maka sang nabi kemudian mengusap darah dari wajahnya kemudian dia berkata rabbi ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ampunilah kaumku sungguhnya mereka tidak mengetahui dalam riwayat yang hasan sebagaimana diisyaratkan oleh Syekhul Islam Taimiyah ini juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Uhud tatkala dalam perang Uhud Rasulullah SAW terluka ya, kita tahu wajah beliau berlumuran darah gigi beliau patah ya sampai-sampai Rasulullah SAW kemudian berkata kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ilal Islam. Kata Rasulullah SAW bagaimana? Ya. Suatu kaum bisa beruntung sementara mereka melukai wajah nabi mereka. Yang dilukai bukan badan, tapi apa? Wajah. Ini tempat yang paling mulia. Kalau badan disakiti masih mending. Yang dilukai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlumuran darah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai gigi beliau pun tanggal. Maka Nabi berkata, seakan-akan Rasulullah wasallam kaum seperti ini bagaimana mau beruntung? Ada ungkapan ungkapan dari Nabi SAW, kaifa yuflihu kaumun. Bagaimana suatu kaum bisa beruntung? Sementara mereka melukai Nabi wajah Nabi mereka, padahal Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat menegur Nabi saw. Ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu wahai Muhammad Apakah Allah akan mengadab mereka karena mereka berbuat zalim ataukah Allah akan menjadikan mereka bertobat? Itu urusan Allah, hidayah di tangan Allah. Karena Nabi mengatakan kaifa yuflih, bagaimana bisa beruntung, bagaimana bisa dapat hidayah? Allah mengatakan hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mendoakan mereka sambil mengusap wajah darah dari wajah beliau, kemudian beliau berkata, "Rabbi gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku sungguhnya mereka tidak mengerti, tidak mengetahui. Kata Syekhul Islam Taimiyah di sini Rasulullah SAW mengumpulkan tiga perkara yang sulit dilakukan oleh orang yang didolimi. Yang pertama, mendoakan agar yang mendolimi diampuni. Kemudian memberikan uzur kepada yang pertama maafkan, yang pertama maafkan. Rasulullah SAW tidak balas Yang kedua mendoakan orang yang mendolimi. Yang ketiga memberi uzur bagi orang yang menzalimi. Ini dikumpulkan oleh Nabi tiga perkara. Rasulullah SAW maafkan, bukan cuma maafkan Rasulullah SAW kemudian doakan, bukan cuma doakan Rasulullah SAW mohon ampunan bagi mereka dengan memberi uzur bagi mereka, mendatangkan hujah di sisi Allah agar Allah mengampuni mereka dengan mengatakan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah karena mereka enggak ngerti, maafkan mereka. Siapa di antara kita bisa seperti ini? Tatkala kita zalimi kemudian kita dalam sujud, sujud kita kita berdoa ya Allah ampunilah si fulan. Dia ngejek saya memang kurang ajar ya Allah, tapi ampuni dia ya Allah. <laughs> Siapa yang kuat imannya? Ini saya bilang tadi, makanya memaafkan ini adalah derajat ihsan. Ihsan. Seorang tidak kuat bisa maafkan kecuali dia yakin dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya ada pahala besar yang Allah berikan. Kalau enggak dia enggak kuat. Kalau enggak dia enggak kuat, dia pasti ingin balas, dia pasti emosi. Tapi kalau orang sudah sampai pada derajat ihsan, dia diganggu, dihina, direndahkan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah si fulan. Dia tidak mengerti ya Allah dia masih jahil ya Allah ampunilah dia. Namun siapa yang hatinya kuat bisa melakukan demikian? Oleh karenanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan derajat al-afu memaafkan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh para anbiya dan siddiqun. Hanya para nabi yang bisa melakukannya dan orang-orang yang imannya tinggi yang bisa melakukannya. Kalau imannya ragu-ragu inginnya balas. Inginnya balas. Baik, ini contoh pertama. Contoh kedua, ya, Rasulullah SAW Pernah dizolimi dalam bentuk yang lain. Dalam perang Hunain Rasulullah SAW, ya, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah membagi harta ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW berikan kepada orang-orang Arab Badui, kepada Akrab bin Habis, 100 ekor onta, kepada Uyayna, 100 ekor onta. Sampai ada sebagian orang yang gerundel kemudian berkomentar, mengatakan, Hadihi kismatun la ma'udila fiha. Hadihi kismatun la yuradu biha wajuhullah. Ada yang mengatakan ini pembagian yang tidak ada keadilannya. Ini bagian tidak adil, ini bagian yang tidak ikhlas. Bayangkan Rasulullah SAW dikatakan apa tidak? Tidak ikhlas. Ya, kalau Ustadz dikatakan tidak ikhlas, Ustadz ya emosi wajar. Ustadz ente ente nggak ikhlas Ustadz. Waduh, <laughs> kurang ajar ini. <laughs> ente tahu apa urusan hati anak bilang tidak ikhlas ya? Nah, ada sebagian orang nuduh misalnya, ya nuduh orang lain ente nggak ikhlas ente tidak aja. Itu kita kalau dituduh nggak ikhlas, ya artinya apa? Ente ria. Ya orang kalau dibilang ria apa? Jengkel. Sekarang yang dibilang begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dikatakan tidak adil, Nabi dikatakan tidak ikhlas. Maka dilaporkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah wasallam sabar. Rasulullah Sallam kemudian berkata, rahimallahu Musa, waqad udhiya akthara min dhalik fasabar. Sungguh semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Sungguh dia telah disakiti lebih daripada ini dan dia bersabar. Jadi Rasulullah SAW diantara untuk mengkokohkan kesabaran beliau, beliau mengingat kisah-kisah para nabi. Oleh karenanya Allah menyebutkan banyak kisah para nabi dalam Al-Quran. Di antaranya, linusabbita bihi fu'adak. Agar kami mengkokohkan hatimu, hai Muhammad. Jadi, Rasulullah SAW ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Umatnya mengganggu Nabi Musa. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, la takunu kalladzina adaw Musa, fabarra'ahu Allahu mimma qalu, wa kana Allahi wajihah Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian ya seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Maka Allah pun membersihkan Nabi Musa dari tuduhan mereka. Dan Nabi Musa memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa gangguan yang diberikan dituduhkan kaumnya kepada Nabi Musa, Bani Israel? Mengganggu Nabi Musa dengan tujuan yang dengan tuduhan yang keji, dituduh bahwasanya Nabi Musa punya kelainan di testisnya. Antum bayangkan Nabi diejek buk, bukan pada badannya saja, tapi pada testisnya. Tahu testis kan? <laughs> Tahu kan? tahu semua ini saya nggak tahu bahasa ilmiahnya bahasa ilmiahnya apa bahasa ilmiahnya saya rasa apa testis dikatakan dia punya penyakit namanya udrah yaitu testisnya membengkak kenapa kenapa mereka menuduh Nabi Musa demikian saya bacakan hadisnya dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda Inna Musa kana rajulan hayyan sitiran Rasul, Musa adalah seorang yang pemalu dan suka menutup diri ya dia malu dan tidak ingin ya auratnya terlihat dan tidak ingin bagian tubuhnya karena pemalu Nabi Musa alaihissalam la yura min jildihi syai tidak kulitnya tidak terlihat sama sekali beliau tutup istihya'an minhu karena beliau malu Fa'adahu man adahu min Bani Israel. Maka ada orang-orang Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Faqalu mereka berkata, La yastatiru hadha tasattur illa min aibin bijildihi imma barasan wa imma udratun ini Musa ya ini tidak dia tidak tutup apa namanya eh, tubuhnya kecuali kalau punya penyakit entah penyakit apakah di kulitnya penyakit yang buruk atau testisnya membengkak mengembang kenapa Nabi Musa alaihissalam beliau kalau mandi sendirian sementara Bani Israel mereka mandi telanjang bareng-bareng dan ini dulu dibolehkan di syariat orang-orang dulu sehingga mereka tatkala Nabi Musa mandi sendirian, mereka tuduh itu si Musa itu mandi sendirian pasti nggak beres gitu. Kalau dia beres dia pasti mandi bareng bareng kita. Subhanallah. Tapi Allah menghendaki membela Nabi Musa alaihissalam. Maka satu hari Nabi Musa tatkala sedang mandi, Nabi Musa meletakkan bajunya di sebuah batu. Setelah itu beliau mandi. Jadi di tempat yang lain ke Israel di tempat yang lain. Ini ini umat Nabi Musa umatnya. Kemudian setelah Nabi Musa selesai mandi, Nabi Musa tidak mengambil bajunya, tahu-tahu bajunya batunya lari, batu tempat baju itu apa? Lari. Maka Nabi Musa pun berdiri. Nabi Musa berkata, "Saubi hajar, wahai haj, batu, berhenti, kembalikan bajuku." Maka Nabi Musa kejar terus, batu terus lari. Sampai akhirnya batu melewati Bani Israel. Akhirnya mereka ngelirik lihat Nabi Musa, "Oh, tidak ternyata badannya bagus. Enggak <laughs> ada penyakit sama sekali." Kurang ajar nih Nabi Musa ini ini sebabnya ya. Akhirnya Musa pun memberhentikan batu kemudian dia pukul batu sampai empat kali atau lima kali sampai ada bekas pukulan kayak bekas luka. Di sini Rasulullah SAW ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam diganggu oleh umatnya. Bayangkan umatnya ganggu Nabi. Nabi diganggu dituduh punya penyakit sekitar kelaminnya. Kurang ajar umat tersebut. Dan Nabi Musa bisa mukul mereka. Nabi Musa bisa bunuh mereka. Nabi Musa kuat. Sekali hantam bisa mati. Ya atau tidak? Tapi Nabi Musa maafkan, Nabi Musa cuekin. Ini yang buat Nabi Nabi SAW bersabar. Kata beliau rahimallahu Musa, Nabi Musa di, semoga dirahmati oleh Allah. Lakot uzi aktara min Sungguh dia telah di, disakiti, diganggu lebih daripada ini fasabar dan dia ber, bersabar. Nabi Musa maafkan umatnya namun batu tidak dimaafkan. <laughs> dipukul sampai lima, lima kali. Karena batu nggak ada masalah. Umat-umat dipukul tewas semua nanti. Nabi Musa maafkan maka Rasulullah SAW pun memaafkan dan bersabar. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, kisah tatkala Rasulullah sallam eh, menaklukkan kota Mekah. Kita tahu Rasulullah sallam terusir dari Mekah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ya nostalgia yang indah bersama istrinya, rumahnya pun dia tinggalkan yang dulu dia ya bahagia dengan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, hartanya beliau tinggalkan, harus pergi meninggalkan kota Mekah ya dengan meninggalkan seluruh hartanya. Kenapa? Karena dia ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Bukannya Rasulullah SAW saja yang pergi, para kaum muslimin juga terusir. Jadilah kaum muhajirin terusir. 8 tahun berikutnya, ya. Jadi delapan delapan 8 tahun berikutnya Rasulullah SAW datang kembali ke kota Mekah dalam kondisi menaklukkan kota Mekah. Sebelumnya orang-orang musyrikin berusaha membunuh Rasulullah SAW dalam banyak peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq mereka datang 10.000 pasukan mengepung kota Madinah. Sebagaimana kisah dalam perang Khandaq sampai para sahabat menggali parit ya dalam kondisi mereka kelaparan sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan batu dan Rasulullah SAW juga mengikat perut beliau dengan dengan batu karena kelaparan harus menggali kondak yang begitu panjang dan dalam agar tidak bisa ditembus oleh orang-orang musyrikin yang jumlahnya 10 ribu mengepung kota Madinah. Sekarang Rasulullah SAW balik mengepung mereka dengan 10 ribu pasukan. Tahun 8 Hijriah. Datanglah Rasulullah SAW dengan pasukan 10 ribu orang. Masuk di kota Mekah. Tidak ada yang berani melawan. Pasukan yang begitu banyak. Orang-orang kafir Quraisy yang selama ini sombong, takluk. Abu Sofyan disebutkan masuk Islam sebelumnya. Padahal Abu Sofyan adalah gembong orang-orang kafir sebelumnya. Dialah pemimpin perang Uhud, dialah pemimpin perang Khandaq. Ya. Dia yang berusaha membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala dalam Fatuh Makkah Rasulullah SAW memuliakan, memuliakan Abu Sufyan. Kenapa dia sudah masuk Islam? Rasulullah SAW langsung muliakan, disebutkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan rajulun yuhibbu an yakuna lahu makana. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang suka punya kedudukan. Kata Rasulullah SAW, Man dakhala dara Abi Sufyan, fahuwa amin. Barang siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, selamat. Rasulullah sebutkan di hadapan kaum Quraisy sebelumnya ini gembong orang-orang gembongnya orang musyrik Abu Sufyan, pimpinan orang musyrik Abu Sufyan yang berulang-ulang ingin membunuh Nabi Nabi maafkan langsung bahkan Rasulullah SAW muliakan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan maka dia selamat sampai akhirnya disebut dalam hadis yang hadis ini ya dari sisi sanad ya e, diriwayatkan dengan banyak jalur dan masing-masing sanad tersebut lemah akan tapi sebagian lama menghasankannya Sebagian ulama menghasan karena dia ada dha'fun yasir sebagaimana perkataan Al-Iraqi, fihi dha'f. Ya namun banyak jalur sehingga sebagian ulama mengangkatnya pada derajat hasan. Lagi pula dia juga termasuk dalam hadis-hadis tarikh dari hadis sirah maka para ulama ya tasahalun bermudah-mudahan dalam masalah uh, sanad hadis-hadis yang berkaitan dengan sirah. Disebutkan dalam dalam riwayat Rasulullah SAW akhirnya masuk di Ka'bah, kemudian sholat di Ka'bah, kemudian orang-orang kafir Quraisy menanti Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Mudah untuk membunuh mereka. Sekarang mereka sudah pasrah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Mata dhununa anni fa'ilum bikum. Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan bagi terhadap kalian? Maka mereka berkata, "Nadzunnu bika khairan." Menurut kami baik-baik ya Rasulullah. <laughs> Ini siap dipenggal mereka bilang apa? Menurut kami engkau baik ya Rasulullah. Akhun karim ibnu akhin karim. Kau orang baik ya Rasulullah. Kau saudara kami yang baik dan kau putra dari saudara kami yang baik. Mereka puji Rasulullah SAW. Wakat qadir mereka mengatakan dan kau mampu untuk membunuh kami. Tapi kau orang baik dan kau anaknya orang yang yang baik. Kau saudara kami yang baik. Sama-sama Quraisy. Mereka asalnya bersaudara. Maka Rasulullah SAW mengatakan, La إلا lakum illa kama يوسف akhi Yusuf alaihissalam la عليكم alaikumul yaum الله lakum. Kata Rasulullah SAW, aku tidak berkata kepada kalian kecuali sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam terhadap li ikhwatihi kepada saudara-saudaranya tidak ada cercaan dan tidak ada celaan bagi kalian hari ini semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian Wahu arhamur rahimin dan Allah adalah Maha penyayang lagi Maha pengasih. Para hadirin yang subhanahu wa taala ini diucapkan oleh Nabi setelah Nabi ya mampu untuk membalas dendam. Untuk bayangkan kalau ada seorang diusir dari kampungnya coba, diusir, dibuang dari kampungnya. Kemudian 10 tahun berikutnya jadi orang kaya datang. Sudah jadi jenderal, sudah punya senjata. Mana kemarin yang ngusir saya? Sini kumpul semua. <laughs> Mungkin dia ya paling tidak kasih pelajaran lah, kakinya ditembak, terus nggak usah dibunuh, kakinya ditembak semua. Ini kurang aja dulu 10 tahun yang lalu kok. Ya. Tapi Rasulullah SAW tidak sama sekali, tidak mengatakan saya mau kasih pelajaran, enggak. Benar-benar dimaafkan. Bahkan dikatakan la tasriba alaikum al tidak ada cercaan bagi kalian. Dan sekali lagi Rasulullah SAW ingat tentang kisah para nabi. Rasulullah SAW ingat tatkala itu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki sifat maaf yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sebagaimana antum baca kisahnya dalam surat Yusuf, memiliki sifat maaf yang luar biasa. Saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Lantar Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan dalam sumur. Tadinya mau dibunuh nggak jadi. Saking hasadnya mereka, mereka hendak bunuh Nabi Yusuf saudaranya sendiri. Kemudian mereka lemparkan dalam sumur. Setelah dilemparkan dalam sumur, dipisahkan dari ayahnya yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tinggal bersama ayahnya dengan penuh kebahagiaan Nabi Yakub alaihissalam. Masih kecil, kemudian dipisahkan, dipisahkan puluhan tahun dari ayah yang tercinta. Bagaimana perasaan seorang dipisahkan dari keluarga? Kemudian bukan cuma itu, dimasukkan dalam sumur, dijual jadi seorang budak. Uangnya diambil sama saudara-saudaranya. Jadi ini pendapat Syekh Sa'di rahimahullah. Dijual oleh saudara-saudaranya, diambil uangnya. Bayangkan, dia jadi anak merdeka, hidup tenang di sisi ayahnya, anak seorang nabi, dijual jadi budak, kemudian dipekerjakan. Sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi, kemudian Nabi Yusuf dipenjara dan akhirnya ya akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi bendaharawan Mesir. Jalan tahun berjalan ternyata saudara-saudaranya akhirnya kelaparan. Kelaparan dan butuh makanan, minta makan kepada Nabi Yusuf yang sudah menjadi bendaharawan Mesir. Jadi menteri keuangan. Datanglah saudara-saudaranya minta makan kepada Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Saatnya Nabi Yusuf balas. Sekarang jadi yang yang menakjubkan adalah memaafkan tatkala mampu untuk membalas. Ini yang yang ini yang menakjubkan. Kalau maafkan karena tidak mau membalas ya ini semua orang ya terus mau bagaimana lagi ya? Dipukul sama orang gede ya saya maafkan aja <laughs> Gimana? Ente mau balas nggak bisa. <laughs> Yang menakjubkan adalah memaafkan tatkala mampu untuk membalas sebagaimana Nabi Musa mampu untuk memukul umatnya. Nabi Muhammad SAW mampu untuk membunuh orang-orang Quraisy. Nabi Yusuf alaihissalam demikian. Sekarang saudara-saudaranya minta makan kepada Nabi Yusuf. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam singkat cerita akhirnya bongkar kartu dengan mengatakan ana Yusuf wahada akhi. Saya adalah Yusuf dan saudaraku Binyamin. Laqad manna Allah alaina. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Ya. Fa inna Allah la yudhi ajral muhsinin. Nabi Yusuf mengatakan, saya adalah Yusuf dan ini saudara kubu Yamin. Ya, barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Ingat kata Nabi Yusuf. Innahu may yattaqi wa yasbir. Pegang wasiat Nabi Yusuf. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Takwa saja tanpa sabar kurang kurang lengkap. Sabar tanpa takwa juga enggak lengkap. Harus gabung dua-duanya. Barang siapa yang bertakwa ya, tapi tidak bersabar enggak beres. Barang siapa bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan benar, ya, Nabi Yusuf bersabar, ya sampai akhirnya Nabi Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah menjadi Firaun Mesir. Akhirnya saudara-saudaranya pun mengaku salah. Laqad atharakallahu alaina wa in lakhatiin. Kata mereka wahai Yusuf, sungguhnya Allah telah memuliakan engkau daripada kami dan kami termasuk orang-orang yang bersalah. Karena Nabi Yusuf mengatakan, hal hal hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilin. Tidakkah kalian ingat apa yang kalian lakukan dengan Yusuf dan saudaranya tatkala kalian masih jahil? Nabi Yusuf ingatkan kesalahan mereka. Akhirnya mereka ngaku salah. Tatkala mereka ngaku salah, in kunna la khatiin, sungguh kami adalah bersalah. Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian sejak hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taib. Ini janji Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sekarang, apakah Nabi Yusuf buktikan janjinya bahwasanya dia tidak akan mencela saudara-saudaranya, benar Nabi Yusuf buktikan janjinya. Akhirnya datanglah ayah Nabi Yusuf, ibu Nabi Yusuf. Sebelah saudaranya semua datang masuk ke negeri Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya. Kemudian apa? Wa lahu sujada, mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf berkata kepada ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam, "Ya abati, hada ta'wilu ya min qabulu qada ja'alaha rabbi haqqa Wahai ayahanda, inilah bukti takwil dari mimpi yang pernah saya ceritakan kepada engkau sebelumnya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Aku melihat sebelas bintang, rembulan dan matahari sujud kepadaku. Sekarang terjadi, wahai ayahanda. Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan nikmat yang dia rasakan. Kata Nabi Yusuf, perhatikan sini. Laqad ahsana Nabi, waqad ahsana Nabi, id akhrajani minasijin. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf tidak berkata tatkala Allah mengeluarkan aku dari sumur. Kenapa? Karena yang masukkan dia dalam sumur siapa? Saudara-saudaranya. Dan dia sudah janji tidak akan mencela apa? Saudara-saudaranya. Dan akhirnya tidak tahu. Akhirnya tidak tahu kalau Nabi Yusuf dimasukin sumur oleh siapa? Saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf tidak ingin mengungkit. Padahal saatnya dia mengungkit, dia mengatakan, "Ya Allah, saya mengalami ya, ya ayahanda, saya mengalami banyak cobaan di antaranya itu orang-orang yang saudara-saudara saya pernah masukkan saya dalam sumur." Namun Allah selamatkan, dia tidak ungkit sama sekali. Langsung dia loncat ke masalah penjara. Karena masalah penjara nggak ada hubungannya dengan apa? Kakak-kakaknya. Padahal itu rentetan dari kezaliman kakak-kakaknya atau. Namun demikianlah Nabi Yusuf berjanji tidak akan mencela kakaknya. Maka dia mengatakan, Waktu ahsana Nabi id akhrajani minasijin." Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala mengeluarkan aku dari penjara. Kemudian yang kebaikan kedua, "Wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati." dan Allah mendatangkan kalian dari kampung ke kota Mesir. Setelah apa? Setelah setan mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Masalah ribut antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, ayahnya tahu atau tidak? Tahu, maka tidak perlu disembunyikan. Beda kalau masalah dilempar di sumur, ayahnya nggak tahu. Ayahnya nggak tahu kalau Nabi Yusuf dilempar di sumur. Tapi saudara-saudaranya hasad sama Nabi Yusuf, ayahnya tahu. Maka Nabi Yusuf tetap ceritakan namun dengan uslub yang indah. Dia tidak mengatakan kesalahan kepada kakak-kakaknya, dia mengatakan zagot syaitan, syaitan yang bersalah mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Seakan-akan kesalahan timbul dari dua belah pihak. Antara aku dan saudara-saudaraku. Padahal yang murni bersalah bukan Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya. Tetapi Nabi Yusuf pertama, beliau menyandarkan kesalahan kepada syaitan, kemudian menyebutkan seakan-akan dari dua belah pihak yang salah. Baini wa baina ikhwati. Aku salah antara aku dengan saudaraku. Inilah ya Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar maafkan dan inilah maafkan yang yang yang terbaik adalah memaafkan dan tidak mencela. Maafkan dan tidak mencela. Sebagian orang kalau maafkan dia cela dulu. Dan kamu memang kurang ajar, kamu saya tapi saya maafkan ya. Adalah. Ya memang kurang ajar. Tapi ya gimana lagi, saya maafkan. Eh, ini ini maafkan ini dapat pahala, tapi lebih lebih afdol lagi dengan tanpa celaan. Itulah makna safah. Fasfahis safahal jamil. Kata Allah, maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Asafah artinya memaafkan tanpa ada celaan. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapanglah dadalah. Jadi maafkan bukan gerundal di belakangnya atau gerundal di depannya. Ente memang bangsa itu bisa maafkan, bukan begitu. Jadi saya tidak celah engkau. Nasihat boleh, nasihat boleh. Namun tidak disertai dengan apa? Cercaan dan makian. Ini pemaafan yang kurang sempurna. Maafkan yang sempurna tanpa disertai dengan hal ini. Dan inilah pahala seorang akan didapatkan oleh seorang dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala. Uh, ini sebagian e, cuplikan ya, atau mau disampaikan lagi bagaimana maafkan Nabi? masih banyak ya. Nabi SAW maafkan masih banyak. Ya. Terus ya. <laughs> Di antaranya seperti Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul betapa jahatnya kepada Rasulullah SAW. Gembong orang-orang munafik. Selain gembong orang-orang munafik, mengganggu istri Nabi. Dialah ya yang telah memegang kendali untuk menuduh Aisyah sebagai pezina. Sehingga timbullah isu di kota Madinah bahwasanya Aisyah adalah pezina. Padahal Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sebulan penuh bingung apa yang harus beliau lakukan terhadap istrinya. Antum bayangkan seorang ustadz misalnya, ada isu istrinya pezina. Dia gelisah, gimana istrinya ini? Mau dia pegang padahal ini, tak khawatirnya pezina. Enggak diceraikan juga bagaimana? Ini buat Nabi SAW gelisah selama sebulan penuh. Sehingga Rasulullah SAW merubah sikapnya. Biasanya Rasulullah SAW mencium Aisyah, biasanya memeluk Aisyah, Rasulullah SAW hanya tatkala masuk ketemu Aisyah dengan berkata kaifatikum, bagaimana kondisimu, haluk itu aja. Ada perubahan sikap Nabi. Ya. Sampai Rasulullah SAW gelisah. Kenapa ayat tidak turun selama sebulan penuh? Ternyata setelah sebulan maka turun ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka Rasulullah SAW ya disakiti oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berulang-ulang. Tatkala perang Uhud, sudah keluar seribu pasukan, tahu-tahu di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul mundur dengan 300 pasukannya. Dan ini luar biasa. Kalau dia mundur sejak awal masih mending. Dia mundur tatkala sudah mau berperang, ini membuat goncang pasukan kaum muslimin. Dan benar terjadi goncang tatkala itu. Sebagian kaum muslimin mengatakan ya Rasulullah, kita sebelum lawan orang musyrik bunuh dulu ini 300 orang. Ini kurang ajar. Ya. Masalahnya apa? Dia mundur di tengah-tengah perjalanan. Yang bikin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun tatkala dia wafat, anaknya Muslim, sahabat. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah ay ayahku meninggal. Ya. Tolong sholatkan dan doakan. Ya Rasulullah, ayahku meninggal tidak punya kain kafan. Berikan bajumu untuk mengkafan ayah Rasulullah SAW kasih bajunya. Bayangkan. Baju Nabi di, diberikan oleh Nabi Rasulullah SAW benar-benar. Maafkan, ini baju diberikan untuk apa? Mengkafankan Abdullah bin Ubay bin bin Salul. Kemudian Rasulullah SAW datang pergi ke rumah. Ini dalam Sahih Bukhari, hadis ini, hadis Sahih. Abdul, Rasulullah SAW pergi ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian tidak sholat. Tatkala tidak sholat ditahan oleh Umar. Ya Rasulullah, ya, bukankah Allah melarang kita sholat kepada orang munafik? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan Allah memberikan dua pilihan. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kau maafkan atau tidak maafkan, meskipun kau maafkan 70 kali, mereka tidak akan dimaafkan. Kata Nabi SAW, saya pilih untuk mengampuni. Kalau seandainya boleh lebih dari, kalau saya ampunkan, minta ampun lebih dari 70 kali, jadi diampuni, saya akan mohon. Maka Rasulullah pun sholat. Allahu Akbar. Sholat jenazah. Para sahabat ikut. Allahu Akbar. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, eh, wala takum ala qabri apa gimana eh, eh, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada jangan sholat kepada seorang pun dari orang munafik yang meninggal selamanya wala takum ala qabri ya. maka Rasulullah SAW pun ditegur oleh Allah ternyata Allah menyetujui pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya bahwasanya Rasulullah SAW melupakan itu semua, bahkan ingin memohonkan ampunan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul yang selama ini ya mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ini tentang dua menit ini kita manfaatkan tentang kisah yang ma'ruf tentang diganggunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdakwah di Taif. Ya, Aisyah pernah bertanya ya Rasulullah, apakah ada perkara yang lebih berat daripada apa yang kau rasakan dalam perang Uhud? Ya, Ternyata ada yang lebih berat. Rasulullah tatkala dalam perang Uhud, beliau terluka, gigi beliau patah, wajah beliau berlumuran darah. Ternyata beliau merasa lebih berat tatkala ditolak dakwahnya oleh penduduk kota Taif, oleh Ibnu Abdin Yalail. Ya disebut dalam riwayat yang lain. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah kepada penduduk kota Taif, Rasulullah SAW mendatangi pembesar-pembesar kota Taif. Ada di antara di antara mereka yang mengatakan, ya perkataan yang sangat menyakitkan yang maknanya saya tidak saya lupa lafal Arabnya tapi maknanya apa enggak ada orang selain kamu kok kamu yang jadi rasul pernyataannya gimana apa enggak ada orang selain kamu kok kamu yang jadi rasul ada yang mengatakan kalau kau seorang rasul saya lebih mendustakan lagi jadi ini menyakiti menyakitkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah SAW tatkala keluar dari kota Taif kata Rasulullah SAW falam astafik illa inda kornitha Rasulullah SAW benar-benar seperti linglung dan beliau tidak sadar dalam perjalanan beliau kecuali setelah sampai pada Korna Tha'alib. Benar-benar artinya kesedihan yang luar biasa. Tatkala sudah sampai di Korna Tha'alib, tiba-tiba datang malaikat gunung mengatakan, Ya Muhammad, saya diutus oleh Allah, sidakan perintahkan apa yang kau kehendaki. La in syi'ta, ya, la utbiqanna alaihim al -akhshabain. Kalau kau mau, saya akan angkat dua gunung, saya timpakan ke penduduk kota Taif. Namun apa kata Nabi SAW? La, la'allallaha yukhriju min aslabihin man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Yang jadi perhatian Nabi bagaimana orang bisa beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau bapak-bapaknya tidak mau bertauhid mungkin anak-anaknya. Kalau anak-anaknya enggak mungkin cucu-cucunya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW tatkala diberi kemampuan untuk membalas dendam Rasulullah SAW tidak membalas, menunjukkan bagaimana sikap memaafkan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Taib yang azan sudah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, itu tadi mukaddimah yang ingin saya sampaikan sebelum kita membacakan tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam di Taimiyah tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Dan sebelum saya bacakan tulisan ini, saya ingin mengingatkan bahwasanya Syekhul Islam di Taimiyah beliau benar-benar menerapkan apa yang beliau tulis dan beliau adalah benar-benar seorang yang sangat memaafkan. Ada tiga kisah yang menunjukkan bagaimana luar biasa sikap memaafkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama adalah kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah tentang kisah Ibnu Taimiyah dengan Sultan Ibnu Qalawun, Nasir bin Ibnu Qalawun ya. Sultan ini ya Ibnu Qalawun memiliki eh, orang-orang uh, orang -orang yang dekat dengan beliau pembesar-pembesar kerajaannya ya yang sangat membenci Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan mereka sering menulis fatwa tentang Ibnu Taimiyah kafir dan berhak untuk dibunuh, dihalalkan darahnya oleh orang-orang ini. Dan akhirnya Ibnu Taimiyah pun ditangkap dan dipenjara, namun tidak dibunuh, dipenjara oleh Raja Ibnu Qolawun. Padahal fatwa yang ada harus dibunuh. Datanglah e, pemberontak yang namanya Jashenkir, kemudian dia menggulingkan singgasana Ibnu Qolawun Singkat cerita akhirnya Ibnu Qalaun pun terusir dari kerajaannya. Tatkala dia terusir dari kerajaannya, ternyata pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya yang selama ini dekat dengan dia berkhianat. Mereka pun mendekati raja yang baru. Mereka mendekati raja yang baru dan ini sungguh menyakitkan hati Ibnu Qalaun yang harusnya pembesar-pembesar yang diharapkan membela dia mati-matian ternyata tidak, malah mendekati raja yang baru dan meninggalkannya. Maka dia pun dendam terhadap menteri-menterinya. Setelah itu maka dia pun berusaha dan berusaha untuk merebut kembali singgasananya dan dia berhasil. Dia pun berhasil merebut singgasananya. Saat itu dia ingin balas dendam kepada menteri-menterinya yang telah berkhianat. Tatkala dia berhasil menguasai kerajaannya, menteri-menteri tersebut kembali berusaha menjilat dia lagi. Dia jengkel. Maka akhirnya dia pun membebaskan Ibnu Taimiyah di hadapan menteri-menteri tersebut. Keluarga Ibnu Taimiyah dengan penuh kehormatan dipeluklah oleh Ibnu Kalawun. Ibnu Taimiyah dipeluk dengan pelukan hangat Kemudian dia pun mengeluarkan syarik kertas. Kertas itu isinya tentang fatwa menteri-menteri yang menyatakan Ibn Taimiyah kafir dan harus dibunuh. Maka Ibn Qalawun ingin agar Ibn Taimiyah mengatakan sudah bunuh aja mereka. Dia, dia ingin cari fatwa untuk apa? Bunuh menteri-menteri yang dia asalnya sudah jengkel sama mereka. Namun kata Ibn Taimiyah, saya paham bahwasanya dia sudah sangat marah. Maka saya pun menasihati dia. Maka saya pun mengatakan Kau tidak akan menemukan orang-orang terbaik seperti menteri-menterimu. Mereka adalah orang terbaik yang ada. Kau butuh dengan bantuan mereka. Ibnu Taimiyah muji musuh-musuhnya. Dipuji. Akhirnya tidak jadi disiksa menteri-menteri tersebut. Dan ini menakjubkan. Dan ini diakui oleh musuh musuhnya Ibnu Taimiyah. Kami berusaha untuk bunuh dia, dia, kami tidak mampu. Tatkala dia mampu untuk bunuh kami, dia maafkan kami. Siapa yang hatinya bayangkan antum di penjara bertahun-tahun ya. Kalau kita jadi Ibnu Taimiyah mungkin kita bilang sini dulu, yang sini. Kita kasih pelajaran dulu. <laughs> minimal penjara menjadi dipukul meskipun tidak dibunuh. Ini enggak Ibnu Taimiyah malah memuji mereka. Kalau mereka tidak ada terus siapa yang bisa membantu kerajaanmu? Akhirnya dimaafkan oleh raja tersebut. Ini contoh pertama. Contoh kedua, tatkala musuh bubuyutan Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Ibnu Makhluf. Ini disebutkan oleh uh, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi dia sering membantah Ibnu Taimiyah. Akhirnya meninggallah Ibnu Makhluf ini, maka Ibnu Qayyim rahimahullah pun menyampaikan kabar ini kepada Ibnu Taimiyah dengan mengatakan fabasyartuhu maka saya pun beri kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah musuhnya telah mati. Maka Ibnu Taimiyah pun marah membentak Ibnu Qayyim. Marah, kenapa diberi kabar gembira? Ini kabar sedih. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah segera pergi ke keluarga anak-anaknya musuhnya yang meninggal Ibnu Taimiyah mengatakan anggaplah aku seperti ayah kalian. Apa yang kalian butuhkan bilang padaku. Antum bayangkan siapa orang bisa seperti seperti beliau luar biasa ya Sampai-sampai Ibnu Qayyim mengucapkan perkataan yang indah. Dia berkata, "Qala ba'du ashabihil kibar" Berkata sebagian sahabat Ibnu Taimiyah yang senior, "Lawaditu anni li ashabi mithlu Syekhul Islam li a'daihi." Saya berangan-angan bersikap seperti teman-temanku, seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Kenapa Ibnu Taimiyah selalu mendoakan musuh-musuhnya? Tidak pernah mendoakan keburukan bagi musuh-musuhnya, Maafkan musuh-musuhnya. Saya sama teman-teman nggak mampu seperti itu. Maka saya berharap bisa bersikap kepada teman-teman saya sebagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap apa? Musuh-musuhnya. Kita pun demikian. Kita sama teman-teman apa seperti Ibnu Taimiyah sama musuh-musuhnya? Lagi masalah kita maki-maki, habis ngomong di belakang. Ya. Teman pengajian padahal sama-sama pengajian. Sama-sama hadir dalam masalah judul memaafkan. <laughs> Tapi nanti belum tentu maafkan. Kalau udah masalah ngomong nggak maafkan, marah-marah. Oleh karena perhatian Nabi Allah Subhanahu Benar perkataan Ibnu Qayyim, aku berharap bersikap terhadap teman-temanku sebagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Kisah yang ketiga yaitu kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan uh, musuhnya yang bernama Al-Bakri. Sampai Syekhul Islam Taimiyah menulis sebuah buku judulnya Al-Istighatsah Firat al al bakri bantahan terhadap Al-Bakri yang mengatakan kesyirikan boleh beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW meninggal. Ini kesyirikan dibantah oleh Ibn Taimiyah. Namun Bakri jengkel sama Ibn Taimiyah. Suatu hari Bakri dan murid-muridnya datang lalu memukul Ibn Taimiyah dikeroyok sampai terjatuhlah Ibn Taimiyah rahimahullah taala di jalan dipukul. Tatkala asik dipukul Ibn Taimiyah, datanglah prajurit kerajaan melihat hal itu, maka mereka pun kabur. Mereka tahu Ibn Taimiyah orang terpandang. Maka para pemukul tersebut kabur. Akhirnya mereka hendak mengejar Abu Bakri dan teman-temannya Ibnu Taimiyah melarang jangan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah jangan ya apa yang mereka lakukan ada tiga ada dua kemungkinan itu hak saya atau hak Allah kalau itu hak Allah itu urusan Allah biarkan urusan Allah dengan mereka kalau itu hak saya maka saya maafkan mereka saat itu juga langsung Ibnu Taimiyah maafkan habis dipukul langsung jangan kejar saya maafkan namun mereka tetap ingin mengejar kata Ibnu Taimiyah kalau kalian tidak mau mendengar perkataanku terserah tapi saya maafkan Akhirnya mereka pun mengejar Bakri, jadilah dia buronan. Tatkala Bakri jadi buronan, dia ketakutan, dia bersembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah pergi ke raja memberi syafaat agar Bakri di, dimaafkan. Ya, akhi, siapa yang bisa seperti ini? Saya baca ini ini kayaknya bukan manusia Ibnu Taimiyah. <laughs> Ya, hatinya seperti apa ya? Kalau kita bicara tentang Nabi ya wajar Rasulullah SAW. Kita berbicara tentang manusia di abad ke-8. Di abad ke-8 Syekhul Islam Taimiyah yang memiliki sifat ya hati begitu lapang dan begitu besar mudah maafkan. Tidak seperti sebagian orang baru masalah sedikit marah-marah. Saya pernah ketemu dengan seorang dia marah sama temannya padahal sama-sama penuntut ilmu. Dia marah, dia mengatakan isi fulan kurang ajar itu. Semoga Allah sempitkan kuburannya padahal belum mati. Belum <laughs> dibilang Semoga Allah sempitkan kuburannya. Saya kaget loh ini sangar banget ini belum mati sudah didoain biar apa? Sempitkan kuburannya. Ya itu saudara ente masalah ya wajar, tapi yang marah-marah seperti itu. Maka apa nyalinya kecil, apa hatinya apa? Kecil, tidak lapang. Ya, seorang dai hatinya hatinya harus lapang, mudah maafkan. Tapi hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita bacakan 20 wasiat Syekhul Islam Taimiyah supaya kita tidak suka marah-marah. <laughs> Agar kita mudah apa? Maafkan. Berarti ini ini ilmu tinggi ya, ilmu apa namanya? Akhlak yang sangat tinggi, berat ini. Tapi ya kita sampaikan aja mudah-mudahan kita bisa mengamalkan satu demi demi satu. Baik, yang pertama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, an yashhada anna Allah Subhanahu wa taala khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala yataharraku fil alam al-ulwi was-sufli dharratun illa bi idznihi wa wa masyiatihi. Fal ibadu alatun fanzur ila alladhi sallatahum alaik. Kata Syekhul Taimiyah hendaknya seorang hamba melihat bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah yang menciptakan gerakan seluruh hamba. Allah yang menceritakan menciptakan gerakan mereka dan diamnya mereka dan kehendak mereka. Maka apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang terjadi di langit maupun di bumi meskipun zarah yang bergerak itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Syekhul Islam dia mengatakan mereka mengejekmu, mereka mendolimimu itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Maka janganlah kau lihat kepada mereka, lihatlah kepada yang menggerakkannya, yang mentakdirkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau melihat dari sisi ini, bosnya semua sudah ditakdirkan, yang mentakdirkan Allah pasti di baliknya ada hikmahnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Tastarih minal hammi wal ghom." Maka kau akan beristirahat dari kesedihan dan kegelisahan. Sudah santai mau apa? Sudah takdir Allah mau apa lagi? Ya, sudah takdir Allah maka jadi menerima, di, pertama diajak untuk menerima takdir. Ya mereka Allah menjadikan mereka mendolimimu, yang menjadikan mereka mendolimimu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kamu protes sama Allah. Kalau kau tahu ini semua ditakdirkan oleh Allah, maka kau tenang ya sudah ini sudah ditakdir. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat bahwasanya si fulan mengatakan ente pendusta. Sudah, terus mau apa lagi? Gak mungkin ente mau hapus di lohil Mahfuz, Sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan apa? Dan bumi. Kalau begini kau santai, ya udah terus bagaimana lagi? Ini yang pertama. Yang kedua, an yashhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzambihi. Hendaknya dia ingat tentang dosa-dosanya. Dan bahwasanya Allah tidak menjadikan mereka mendolimi dia kecuali karena dosa-dosanya. Allah berfirman wa asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian akibat kecuali karena akibat perbuatan kalian dan Allah maafkan banyak kesalahan kalian. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها. Kalau seorang hamba sadar waktu dia dizolimi, ternyata semuanya karena dosa-dosanya, maka dia akan sibuk istighfar. Dia akan sibuk istighfar dan dia akan sibuk bertaubat. Ya. An dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Sehingga dia tidak tersibukkan untuk mencela mereka, mencaci mereka. Kenapa? Dia sibuk dengan dosa-dosanya. Ini saya terzolimi, Ya kenapa? Karena dosa-dosa saya. Ya sudah, dia sibuk mengurus dosa-dosanya. Dan dia bertobat, kemudian dia beristighfar, sehingga dia tidak sempat untuk mencaci maki orang-orang yang mendoliminya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Perhatikan sini dia mengatakan selanjutnya, "Wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nas idza adauhu." Kalau kau lihat ada seorang setiap dizalimi dia balas, dia caci maki orang tersebut, Wala yarju ila nafsi billaum al istighfar dan dia tidak beristighfar mungkin saya karena saya salah, mungkin kan saya yang salah, saya yang tercela. Dia tidak menyalahkan diri tapi menyalahkan orang yang mendoliminya. Fa'lam anna musibatahu musibatun hakikiyatun. Ketahuilah bahwasanya musibahnya yang menimpa dia benar-benar musibah yang hakiki. Itulah musibah. Wa idza taba wastaghfar wa qala hadza bidunubi sarat fi haqqihi ni'mah. Akan tapi kalau dia beristighfar kemudian dia mengatakan kezaliman yang menimpaku karena dosa-dosaku. Maka ini jadi nikmat di sisinya. Ya. Tapi kalau sebaliknya dia mencela orang yang menzalimi dia, maka benar-benar dia sedang terkena musibah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Tapi yang ketiga, kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala, an yashhadal abdu husna thawabi alladhi wa'ada Allahu liman afa wa sabar. Hendaknya seorang ingat tentang pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang memaafkan dan bersabar. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam dia menyebutkan tiga golongan tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasanya ada orang yang membalas dengan kezaliman yang sama dan ini boleh, dan ada orang yang balas lebih daripada kezaliman yang dia rasakan ini berdosa dan ada yang yang memaafkan. Kemudian kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, wa idza syahida ma'a dzalik fautal ajri bil intiqam wal istifa sahula ilmihi au, au, au ilmuhu as-sabr wal afu. Kata Syekh Islam Taimiyah kalau seorang tahu bahwasanya dia jika dia membalas dendam dan dia marah-marah maka pahala memaafkan itu hilang dari dia ya maka mudah bagi dia untuk sabar. Karena dia tahu kalau dia tidak bersabar pahalanya hilang. Kalau dia tidak bersabar pahalanya hilang. Tapi yang keempat, kata Syekhul Islam Taimiyah, an yashhada annahu idza afa wa ahsana awrafahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi min al-ghishi wal ghill wa talab al-intiqam wa iradatil syarr. min halawatil afi ma yazidu ladzatuhu wa manfaatuhu ajilan wa ajilan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dia ingat bahwasanya jika dia maafkan dan dia berbuat baik, maka hal itu akan membuahkan bersihnya hatinya. Hatinya menjadi tenang. Dia tidak akan hasad kepada orang lain, dia tidak akan dengki kepada orang lain. Ya. Dia tidak akan ingin tidak tidak membalas dendam kepada orang lain dan dia akan merasakan kelezatan kata Syekhul Islam Taimiyah yang disegerakan dan yang ditunda. Jadi orang yang maafkan dia akan merasakan kelezatan alal manfaati allati alhasilati lahu bil intiqam adhafan mudha'afah. Memang kata Syekh Islam Taimiyah, orang yang balas dia akan merasakan kelezatan. Antum kalau dikatakan sama orang anjing, antum emosi. Kalau antum balas, ente juga anjing, ente ada kelezatan memang. <laughs> Kenapa bisa apa? Balas. Itu ada kelezatan kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi kelezatan memaafkan lebih daripada kelezatan ini. Memang kita puas kalau ada yang menyebab Kepuasan. Dia mukul kita, kita bisa balas. Puas. Apalagi kalau ada orang maki-maki gitu, ente brengsek, ente pembohong. Terus kita dengar, dia kecelakaan. Oh, kualat. Alhamdulillah. <laughs> Bahagia kalau dia apa? Celaka. Kenapa? Ada kepuasan. Memang ada kelezatan. Tidak dipungkiri oleh Ibn Taymiyyah. Tetapi kelezatan memaafkan lebih daripada itu. Dan benar. Ya akhi, antum. Antum coba kalau antum hati antum kecil. Ya. Hati antum kecil. Kalau antum isi dengan banyak permasalahan, antum susah untuk tidur. Hati diisi dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan pengajian. Tapi kalau antum hati antum isi dengan permasalahan, marahan sama teman, ribut sama kakak, ribut sama ibu, bahkan ribut sama ustad, ya. terus mau tidur murojaah dulu, kurang ajar ustad, kurang ajar, terus gimana? Bukan murojaah Quran, murojaah masalah. Terus gimana mau tidur? Cepat kena stroke begini caranya. Oleh karena saya katakan orang yang dia pemaaf, dia bahagia, dia mendapatkan kebahagiaan. Allah berikan kebahagiaan, dia udah tenang. Orang mau ngapa cuekin aja saya baca Quran selesai tidur sudah, besok menjalani kehidupan baru. Oleh karena Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan benar, orang yang membalas punya kelezatan, tetapi memaafkan kelezatannya lebih indah daripada membalas. Taib, ini yang keberapa? Yang keempat. Saya saya tidak baca semua karena panjang. Taib yang kelima. Kata beliau, an ya'lama annahu man taqama ahadun qatli nafsi illa awrathahu dzalika dhullan yajiduhu bi nafsihi. Fa'idha afa azzahullahu ta'ala. Ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang membalas dendam, meskipun dia menang, dia bisa balas, dia akan menemukan ada kehinaan dalam dirinya. Kerendahan dalam jiwanya. Sebaliknya jika orang maafkan, maka Allah akan angkat jiwanya. Dan ini benar sabda Nabi SAW. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Rasulullah SAW bersumpah bahwasanya tidaklah seorang memaafkan orang lain kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Kecuali Allah akan mengangkat apa? memuliakan dia. Dan ini Rasulullah SAW sebutkan rangkaian tiga perkara yang semua kelihatannya berlawanan dengan zahir. Kata Rasulullah SAW, salah satu uksimu. Aku bersumpah tentang tiga perkara. Kata Rasulullah SAW yang pertama, ya mana mana kosat sodakotu min mal. Bahwasanya harta sedekah tidak mengurangi harta. Zahirnya kalau orang bersedekah harta berkurang. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ma zadallahu abdan bi afin illa izan. Seorang kalau memaafkan Allah akan angkat memuliakan dia. Yang ketiga, ya, wa ma tawadha ahadun lillahi ila rafa'aha. Rafa'ahu. Tidaklah seorang tawadhu rendah diri kecuali Allah angkat derajatnya. Namanya orang tawadhu biasanya orang kira orang rendahan. Tidak, Allah akan angkat dia kalau dia tawadhu karena Allah. Demikian juga kalau orang memaafkan karena Allah, maka Allah akan angkat apa? Derajat dia. Ingat, memaafkan karena apa? Karena Allah, bukan karena ria. Sebenarnya saya mampu pukul dia, tapi saya maafkan. Enggak <laughs> usah bilang-bilang. <laughs> Paham? saya bilang-bilang, ente jagoan. Saya jago, cuma lah, saya maafkan aja lah. Karena Allah. Karena Allah. Kalau ente karena Allah enggak usah bilang-bilang. Allah cukup Allah yang tahu bahwasanya kau maafkan karena apa? Karena Allah. Tidak sudah tidak usah sebutkan engkau hebat. Maafkan karena Allah, Allah akan angkat derajatmu. Karena kalau ente bilang begitu, sebenarnya saya mampu mukul dia, cuma saya maafkan sampai kedengar musuhnya, ya udah pukul aja sini berkelahi. Yang di, yang itu tambah emosi. Ya atau tidak? Kenapa? Karena dia tahu ente sombong, ente maafkan bukan karena Allah tapi karena som sombong. Oleh karenanya kapan Allah angkat derajat seorang jika dia maafkan karena karena Allah. Cukup Allah yang tahu ente maafkan karena karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan para hadirin Allah Subhanahu wa taala yang keenam kata Syekhul Islam Taimiyah wahiyya min a'adhamil fawaid. Dan ini adalah faedah yang paling terbesar dari 20 ini yaitu mendapatkan ampunan. Kata beliau, an yashhada an jazaa'a min jinsil amal. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Wa annahu nafsuhu zalim mudhnib. Bahwasanya dia sendiri adalah orang yang zalim dan orang yang berdosa. Orang lain zalimi dia, dia sendiri zalim. Ya. Sampai ada perkataan apa? Bagaimana seorang tidak ingin mendapatkan problem sedangkan dia sendiri adalah sumber problemnya. Ada orang tidak mau masalah, tidak mau cari masalah, tapi dia sendiri bikin masalah sama orang orang lain. Ente dizolimi orang, tapi ente sungguhnya juga zolim. Ente juga pendosa. Wa anna man afa anin nas afallahu anhu. Bahwasanya barang siapa yang maafkan orang lain, Allah akan maafkan dia. Wa man ghafara lahum ghafarallahu lahu. Barang siapa yang mengampuni orang lain, maka Allah akan mengampuninya. Oleh karena perhatian hadirin Subhanahu wa taala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika dia tahu, jika dia maafkan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi dia untuk memaafkan. Kenapa ikhwan? Ada dosa-dosa yang mungkin Allah tidak mengampuni kita kecuali dengan caranya demikian. Dosa kita ini banyak, tidak semua kita ingat dosa-dosa tersebut. Tidak semua kita istighfar tulus, ada dosa-dosa yang mungkin kita terlupakan untuk istighfar darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin dosa-dosa kita diampuni dengan cara kita maafkan orang lain. Dengan cara kita maafkan orang lain. Oleh karenanya tatkala Mistah ya bin Utsatha menuduh Aisyah sebagai pezina padahal dia adalah seorang yang fakir yang senantiasa diberi nafkah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata sudah diberi nafkah oleh Abu Bakar miskin masih menuduh putrinya Abu Bakar berzina, ini perkara yang sangat menjengkelkan. Air susu dibalas dengan apa? Air tuba. Antum bayangkan, saya kasih duit sama orang, ente ente buat makan, buat sekolah, tiba-tiba orangnya bilang, "Anak ente pezina." Eh, gimana kita enggak Padahal anak kita nggak berzina, kita jengkel sama ini. Maka pantas Abu Bakar kemudian bersumpah, saya bersumpah tidak akan beri nafkah kepada Mistah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah seorang diberi karunia, diberi kelapangan, bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada orang fakir. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan lapanglah dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Oleh karenanya kalau Anda maafkan, sudah berarti ada dosa ente dimaafkan. Buat apa ente marah-marah? Ente enggak maafkan, ente juga enggak dimaafkan oleh Allah. Kalau ente maafkan saudara ente, ente dimaafkan oleh Allah. Siapa yang tidak ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfirah. Selalu Allah mengatakan demikian. Mereka adalah orang-orang beriman, iman yang sungguhnya bagi mereka ampunan. Kalau orang dapat ampunan, surga jaminannya. Makanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, memang berat saya katakan berat memaafkan. Tapi kalau Anda ingat bahwasanya dengan memaafkan Anda juga dimaafkan, maka ini luar biasa. Dan inilah faedah yang paling besar dari memaafkan. Anda juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini baru yang keenam. Masih ada berapa? <laughs> Masih ada 14 ya. Masih ada 14. Sabar atau tidak? Apa sudah bisa memaafkan? Kalau sudah bisa maafkan kita berhenti pengajian. Hah? Lanjut apa masih terus? <laughs> Lanjut apa terus? terus. Taib, kita bacakan. Sabar ya. <clears throat> Saya minum dulu. An ya'lama as-sabi yang ketujuh. An ya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talab al muqabalah dha'a alaihi zamanuhu. Kata Ibn Taimiyah, ketahuilah kalau dia sibuk membalas, ingin balas, maka akan habis waktunya. Tafarraqa alaihi qalbuhu, hatinya akan bimbang, akan sibuk. Wafatahu min masalihi ma la yumkin istidrakuhu. Dan akhirnya banyak kemaslahatan yang bisa dia dapatkan akhirnya lepas kebaikan-kebaikan tersebut. Kata Ibn Taimiyah, wala alla hadza a'dhamu alaihi minal musibah allati nalatu min jihatihim. Bisa jadi musibah hilangnya waktu, hilangnya terlepasnya kemaslahatan lebih besar daripada dia dicela. Sekarang ada orang bayangkan orang dituduh dusta misalnya, dituduh dicela macam-macam. Maka dia ingin balas, dia sibuk bikin tulisan, dia bikin. Akhirnya waktunya habis banyak untuk balas itu. Akhirnya apa kemaslahatan? Istrinya tidak dia perhatikan, anak-anak tidak dia perhatikan, sibuk balas, kawin lagi nggak bisa. Kenapa sibuk balas? <laughs> sibuk ini habis waktu buat ini. Ya atau tidak? Sehingga banyak kemaslahatan yang harusnya dia sedia peroleh luput dari dia gara-gara sibuk apa? Dan ini musibah ini lebih besar daripada dituduhnya dia sebagai pendusta misalnya. Oleh karenanya As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah dia mengatakan ente kalau dicela oleh manusia ente tidak akan mendapatkan kemudaratan kecuali sekadar dengan balasan ente kepada mereka. Kalau ente cuekin ente tidak dapat mudarat. Tapi kalau ente sibuk itulah kemudaratan yang ente alami. Karena kalau ente berharap tidak akan dicela mustahil. Oleh karena Ibnu Hazm mengatakan orang yang berharap tidak dicela itu orang gila. Enggak ada yang tidak dicela. Kalau Allah tidak selamat dari cercaan, orang-orang Yahudi mengatakan Allah fakir, inna Allah fakir. Wa nahnu agniya, kami yang kaya. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Mengatakan Allah capek setelah ciptakan langit dan bumi enam hari, istirahat satu hari. Kurang ajar. Nabi tidak terluput dari cercaan, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, syairun majnun. Kadang dikatakan disihir, kadang dikatakan mashur, terkadang dikatakan sahir. Nabi tidak selamat. Bagi ente, ente apa? Kok mau selamat dari cercaan? Maka tatkala ente dicela, ente sibuk membalas cercaan tersebut, itulah kemudaratan yang sedang ente rasakan. Kalau ente cuek, ya udah cuek aja. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh saya kenal, dia ditangi oleh seorang orang tersebut mengatakan, "Ya Syekh, si fulan mengatakan ente begini begini begini begini." Maka saya itu menjawab, Alhamdulillah ya. Allah masih banyak nutup aib-aibku. Yang dia tahu cuma segitu. Yang tersembunyi masih lebih banyak. Alhamdulillah jawab kita. Gitu. Akhirnya orang ini nangis waktu apa namanya mendengar jawaban Syekh tersebut. Ya, akhi, itu baru aib sedikit mungkin. Mungkin kita salah benar, baru terungkap sedikit. Masih banyak Allah apa? Yang Allah tutup. Maka jangan tersibukan untuk membalas, membalas. Maafkan selesai urusan. Tenang hati tenteram ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedelapan, anantiqamahu wastifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intisaruhu laha. Seorang yang tatkala balas dendam. Kenapa? Dia ingin memuaskan nafsunya. Ya, dia ingin balas supaya apa? Nafsunya apa? Puas. Ya. Maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah, Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat. Rasulullah SAW tidak pernah membalas untuk membela jiwanya, tidak pernah. Rasulullah SAW tidak marah kecuali kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar. Baru Rasulullah SAW balas. Adapun kalau berkaitan dengan dirinya, beliau maafkan. Kata Ibn Taimiyah, "Faidha kana hadha khairu khalqillah wa akramahum 'ala Allah, lam yantakib li nafsihi, ma anna adahu adallah." Kalau ini adalah Nabi SAW orang yang paling mulia. Kalau orang ganggu Nabi berarti ganggu agama. Itu pun Rasulullah SAW tidak membalas. Padahal jiwa beliau adalah jiwa yang paling mulia. Bagaimana dengan Anda yang jiwanya penuh dengan kotoran? Jiwa Anda yang penuh dengan aib. Maka buat apa Anda Anda membela jiwa Anda yang penuh dengan kesalahan? Yakin jiwa Anda punya kesalahan, enggak usah dibela, udah biarin aja. Nabi SAW tidak pernah membela jiwa, pernah jiwanya adalah azkan nufus. Jiwanya adalah jiwa yang paling mulia. Itu pun tidak pernah dia bela. Dia hanya bela kalau hak Allah dilanggar. Adapun jiwanya dia tidak bela. Maka anda ngapain anda bela? Kalau Nabi tidak bela jiwa, apalagi anda yang penuh kita sendiri tahu tentang apa namanya syurur tentang keburukan-keburukan jiwa kita dan aib-aib jiwa jiwa kita. Taib yang kesembilan. In udhiya ala ma fa'alahu lillah aw ala ma umira bihi min ta'atihi wa nuhiya anhu min ma'siyatihi wajaba alaihi sabr. Kalau ternyata dia di dicela atau diganggu gara-gara dia berdakwah di jalan Allah, gara-gara dia menyuruh kepada yang ma'ruf, gara-gara dia mencegah kemungkaran, dia diganggu, maka hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar. Kenapa? Karena dia telah diganggu sebab dia membela Allah. Fa'ajruhu Allah. Dia diganggu karena dia bela Allah, maka Allah yang akan tanggung Allah yang akan tanggung pahalanya. Allah mengatakan fa'ajruhu Allah, pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Syekh Islam Taimiyah, tatkala orang-orang mujahidun ya yang mereka berjihad lalu mereka semua berjihad karena Allah Subhanahu wa taala ya maka Allah memberi membeli ya diri mereka innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah Allah beri jiwa mereka dan Allah beli uh, harta mereka dengan dengan surga yang beli siapa Allah Subhanahu wa taala artinya apa kita sedang berdagang di jalan Allah Subhanahu wa taala kita berdakwah ini kita sedang berdagang ini tijarah yang rabihah perdagangan yang sangat menguntungkan oleh karenanya kita bersabar. Kalau kita dicela, kita dimaki, kita disiksa, kita di ini, kita sabar karena pahalanya yang beli siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, ya barang siapa tatkala berdagang, dia tidak sabar dengan teriknya matahari, dengan jauhnya perjalanan, ya, dengan sulitnya sikap manusia, ya intinya kesulitan-kesulitan dalam kondisi dalam suasana berdagang, maka dia bukanlah pedagang. Dia bukanlah pedagang. Artinya apa? Ente kalau sudah Eh, menjadikan diri ente sebagai dai, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, pasti ente di, diuji. Lantas tatkala ente diganggu, ente marah-marah, ya sudah jangan jadi dai. Maksudnya begitu, paham? Ya tidak pantas mau jadi pedagang terus nggak sabar maunya pedagang. Ya memang ada pedagang online, ada. <laughs> Tapi ini bicara namanya pedagang berjalan ke sana, kemudian ke sini, nawar, kemudian ini cari barang, kemudian intinya sibuk lah. Mungkin diganggu, dicela dan macam-macam. Itulah pedagang yang benar. Demikian juga dai. Dai pun demikian siap untuk di, diganggu, siap untuk dicela. Kalau ente tidak siap untuk dicela, jangan jadi pedagi, jangan jadi dai. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang berapa Yang sembilan. Masih ada sebelas. <laughs> Waktu tinggal berapa menit? <laughs> Belum subuh ya. <laughs> tapi Baik para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ini satu saja kalau kita amalkan kita jadi pemaaf. Ini semakin menegakkan banyak hujah bagi kita <laughs> supaya jadi pemaaf. Dan ini subhanallah Ibnu Taimiyah perkataan ini perkataan yang perlu perenungan. Ini kita numpang numpang lewat saja ya. Yang masalah antum tidak catat. Coba ulangi 1 sampai 9 tadi apa? Hah? Eh, ya, makanya. Gimana kemudian mau jadi pemaaf? Eh, apa yang Ustaz sampaikan? <laughs> Lupa. Repot. Gimana mau jadi pemaaf? Oleh karena Diingat-ingat hal ini supaya Anda jadi pemaaf. Kita sama-sama belajar untuk jadi pemaaf. Taib yang sepuluh. An yashhada ma'iyyatullah ma'ahu idza sabar wa mahabbatullah lahu idza sabar. Dia harus ingat tentang Allah bersama dia. Allah akan menolong dia dan Allah mencintai dia jika dia bersabar. Wa ridahu dan Allah akan ridha kepada dia. Wa man kana ma'ahu dafa anhu anwa al-adha wal madarrat ma la yadfa'uhu anhu ahadun min khalqihi. Kata Ibnu Taimiyah, kalau dia tahu bahwasanya Allah bersama dia jika dia bersabar. Allah akan membela dia, maka akan banyak kemudaratan yang akan Allah hilangkan dari dia. Yang tidak seorang pun mampu untuk menghilangkan kemudaratan tersebut. Kenapa? Allah bersama dia. Allah bersama dia. Taib, kita bisa saja apa namanya? Eh, mencari pembela selain Allah. Ya, kita tidak bersabar, kita panggil misalnya seorang, dia bela kita. Iya, dia bisa menolak kemudaratan, tapi ada kemudaratan-kemudaratan yang lain yang mungkin yang gaib yang kita nggak tahu. Allah akan hilangkan kemudaratan tersebut tatkala kita kita bersabar. Kata Allah wasbiru innallaha ma'asabirin. Bersabarlah sungguhnya orang Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita marah-marah, cinta tersebut hilang. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Laisa sya'nu an tuhib wa ma sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan engkau mencintai, tapi apakah kau juga dicintai? Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, namun belum tentu Allah cinta kepada dia. Banyak banyak orang cintanya bertepuk sebelah tangan. Yang jadi patokan kita bukan kita mencintai, tapi apakah Allah cinta sama kita? Ini jadi permasalahan. Nah, di antara hal yang menjadikan Allah cinta kepada kita bersabar. Kapan Anda tidak bersabar, sudah kecintaan Allah akan terangkat dari Anda. Dan saya ingatkan kepada para suami, sabar dengan istri ya. Ya tidak ya. Kalau ente sabar sama ustadz, sabar sama istri lebih utama daripada sabar sama ustadz. Istri lebih lebih dekat sama kita, istri yang melayani kita, istri yang mengandung anak-anak kita, istri yang mencuci pakaian kita, istri yang banyak melakukan kebaikan kita buat kita. Maka dia lebih utama untuk kita baiki dan dia lebih utama untuk kita maafkan. Kapan Anda suka ngomel-ngomel sama istri, Allah terangkat kecintaan Allah dari dari Anda. Hati-hati. Betapa susahnya kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadikan Allah cinta kepada kita adalah bersabar. Taib para hadirin mati subhanahu wa taala. Yang ke-11. An syada anna sabra nisful iman. Hendaknya diingat ingat bahwasanya sabar adalah setengah dari keimanan. Kata para ulama, sabar itu apa? E, keimanan ada dua, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Jika seorang bisa menggabungkan duanya, dia tatkala diuji bersabar, tatkala diberi nikmat dia bersyukur, maka telah sempurna imannya. Sekarang Allah sedang memberikan kepada dia setengah keimanan. Diuji. Hendaknya dia ambil pahala tersebut. Kalau dia tidak bersabar, maka pahala tersebut hilang. Setengah imannya apa? Hilang. Maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah, jangan dia ganti nikmat tersebut dengan ketidaksabaran. Kapan kesabarannya terkontaminasi dengan ketidaksabaran, maka berkurang setengah iman tadi. Tidak jadi setengah. Mungkin dia sabar tapi sambil ngomel-ngomel, berkurang pahalanya. Tapi kalau dia bersabar dengan sabar yang sempurna, maka dia akan meraih setengah keimanan. Tinggal dia bersungguh-sungguh dalam setengah iman yang lain. Taib. Yang selanjutnya. Yang kedua belas. Kata beliau an yashhada anna sabrahu hukmun minhu ala nafsihi wa kohrun lahu wa ghalabatun laha. Dia harus tahu bahwasanya kesabaran dia merupakan bentuk dia istilahnya apa? mengatur jiwanya, nafsunya dia atur. Nafsunya memarah dia larang, tidak boleh. Nafsunya balas dendam dia tahan, oh tidak boleh. Tatkala dia bisa mengatur hawa nafsunya, maka nafsunya tidak akan bisa menguasai dia nafsunya tidak akan menguasai menguasai dia. Tapi kalau setiap jiwanya ingin merontak, dia ikuti. Jiwanya ingin balas dendam, dia ikuti. Maka dia ter, terkuasai oleh nafsunya. Dan ini akan membawa dia untuk dikuasai pada kondisi-kondisi yang lain. Paham? Bisa jadi dia terkuasai tatkala di depan syahwat. Di depan wanita, bisa jadi dia berzina. Kenapa? Selama ini dia tidak bisa menahan nafsunya. Maka di antara hal yang bisa membuat dia melatih untuk mengekang nafsunya adalah dengan bersabar. Orang yang bersabar terlatih diri untuk mengekang hawa nafsunya dan dia tidak terkuasai oleh nafsunya. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang keberapa? 13. An ya'lama annahu in sabara fallahu nasiruhu. Hendaknya dia tahu bahwasanya jika dia bersabar maka Allah yang penolongnya. Wala buddha dan pasti Allah yang menolongnya. Fallahu wakilu man sabar. Maka Allah wakil penolong orang yang bersabar. Wa ahala zalimahu ala Allah. Berarti kalau dia bersabar, dia seakan-akan mengatakan, Ya Allah, itu yang mendolimiku urusanmu. Seakan-akan dia menyerahkan urusan orang yang dolim kepada dia, kepada siapa? Kepada Allah. Biar Allah yang urus. Wa man tasara li nafsihi wa Allah ila nafsihi. Barang siapa yang bela dirinya, ingin balas dendam, maka Allah membuat dia bersandar pada dirinya sendiri. Bukan Allah yang bela dia, tapi sekarang dia berusaha membela dirinya sendiri. Fakana huwa nasir laha. Fa aina man nasiruhullah khairun nasirin ila man nasiruhu nafsuhu a'jazun nasirin wa ad'afuhu. Bagaimana bisa dibandingkan orang yang penolongnya adalah Allah dengan orang yang penolongnya adalah dirinya sendiri yang sangat sangat lemah. Oleh karenanya ingat hadis tentang uh, apa namanya? tentang silaturahmi. Ya. Tatkala ada seorang mengatakan ya, ya Rasulullah, innali qarabatan. Ya, ya Rasulullah, saya, saya sungguhnya saya punya kerabat. Ya, asiluhum wa yaqta'una Saya menyambung kerabat kepada mereka menyambung silaturahmi, mereka memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku. Wa ahlumu anhum, aku bersabar. Ya, wa yajhaluna anni. Mereka berkata-kata kotor kepada aku. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir. Kata Rasulullah sallallahu kalau kau seperti itu kondisinya, bersabar membalas keburukan dengan kebaikan, mereka putuskan silaturahmi kau sambung, maka Allah kirim malaikat yang akan apa? Membelamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum yakin kalau antum bersabar, kelihatannya memang ente kalah, tapi akan datang kemenangan suatu waktu. Kita lihat sebagian guru-guru kita di Madinah yang dihabisi, dihina. Kemudian mereka sekarang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu. wa taala Sementara penghina-penghina tersebut semakin hilang. Yang dahulunya mereka seakan-akan top, suka menghina para masyaih kita, sekarang malah apa? Hilang, termakan waktu. Yang dihina-hina ini bersabar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat sendiri. Memang butuh beberapa tahun, tapi terbukti. Terbukti dalam waktu sejangka 10 tahun, Allah buktikan. Kenapa mereka menyerahkan urusan mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menangkan mereka meskipun lambat. Meskipun di awal seakan-akan Anda kalah, ingatlah suatu saat Anda akan menang. Kenapa yang menolong Anda siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ini butuh keyakinan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala Kata beliau, "Anna sabrahu ala man adahu" ini yang ke-14. "Wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khafsmihi an dhulmihi wa nadamatahu i'tidharahu wa lauman nasi lahu." Kata beliau, kalau kau bersabar atas orang yang mendolimimu, Hal ini akan menjadikan musuhmu suatu saat akan sadar. Ini orang dihina, dianu, dia maafkan. <laughs> Saya maafkan. Syukron. Jazakallah khair. <laughs> ini orang jadi malu sendiri. Akhirnya apa? Jadi malu sendiri. Ketemu disenyumin, dimaki-maki senyum aja. Akhirnya dia jadi malu sendiri. Akhirnya suatu saat dia berhenti. Dia berhenti kemudian direnungkan. Jangan-jangan saya yang salah. Ini orang luar biasa. Ya. Saya ganggu malah dia maafkan. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa billati hiya ahsan." Fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, balaslah dengan cara yang terbaik. Jika ternyata antara engkau dengan dia ada permusuhan, maka seakan-akan dia menjadi teman yang sangat dekat. Jadi ada orang ngejek antum, antum datangi kasih hadiah. Ya. Ini berat, tapi kalau antum terapkan, dia bisa jadi teman. Benar. Seakan-akan dia ngomong-ngomongin ente ente cuekin aja gimana kabarnya? Ente datang kasih hadiah. Nomor rekeningnya tolong kirim dong. <laughs> ente kirim 2 juta. Jangan banyak-banyak, 2 juta saja sih bisa goyahkan dia. <laughs> Apalagi 10 juta. Besok dia sudah nggak maki-maki lagi. <laughs> Benar. Maka jadi teman dekat subhanallah orang ini. Dia akan menyesal orang ini luar biasa. Ente buktikan aja. Sekarang ingat siapa yang suka maki-maki ente, ente kirim duit sama dia. Mau minta rekeningnya, kirim duit. Saya bukan peminta, enggak, enggak apa-apa. Saya minta rekeningnya aja. Kirim aja udah nanti. Eh, Insya Allah ada perubahan. Kita ingat bagaimana kisah Rasulullah SAW tatkala kasih onta sama siapa? Sofan bin Umayyah. Sangat benci kepada Nabi SAW. Dikasih 100 ekor onta. Kebenciannya berkurang. Kasih 100 ekor onta lagi. Hilanglah kebenciannya. Kasih 100 onta lagi. Jadilah Nabi yang paling dia cintai. Tadinya yang paling dibenci jadi yang paling apa dia? Cintai. Kalau ada orang maki-maki ente, mengatakan ente pendusta, ente kezap, ente ini. Udah kasih mobil. Kira-kira berubah atau tidak? Berubah. Pasti berubah. Ente kasih rumah udah, ente kasih istri udah, ente paling dicintai sama dia. Tiap hari telepon ente. <laughs> itu sifat manusia seperti itu. Kalau kebaikan dibalas dengan ke keburukan dibalas dengan kebaikan pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruh yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang Allah. Allah berbicara tentang sifat manusia dan Allah lebih tahu tentang sifat manusia. Kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, ya, bisa jadi dia jadi teman Anda setelah itu. Baik, yang ke-15. Rubama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri syarri khasmihi. Bisa jadi kalau dia balas, seandainya dia tidak tidak sabar dia balas, dia tidak maafkan dia balas, maka musuhnya semakin menjadi-jadi. Wa quwwati nafsihi wa fikrati fi anwa'il adha allati yusiluha ilaihi. Musuhnya semakin berpikir gimana cara mempusin orang ini. Kata Ibn Taimiyah dia akan berpikir bagaimana cara model-model gangguan yang bisa disampaikan, disalurkan kepada orang ini. Kenapa dia dibalas? Sehingga dia ingin tatkala dibalas dia bukan berhenti, dia semakin menjadi-jadi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa sabar wa afa amin min hadzal darar. Kalau dia memaafkan dan dia bersabar, dia akan selamat dari kemudaratan ini. Maka seorang berpikir memilih kemudaratan yang lebih ringan daripada kemudaratan yang lebih besar. Kalau dia tidak balas, maka kemudaratan cuma ini. Kalau dia balas, semakin menjadi-jadi. Ya udah, tinggalkan. Jangan dibalas. Ini yang ke-15. Masih ada 5 lagi. Yang ke-16, perhatikan anna man i'tadal intiqam wa lam yasbir la budda an yaqa'a fi dhulm. Barang siapa yang terbiasa untuk membalas, suatu hari dia pasti akan berbuat kezaliman. Artinya dia balas lebih daripada yang seharusnya. Fa inna nafsa la taqtasiru ala qadril adl wajib laha. Karena jiwa tidak mampu untuk mencukupkan balasan pada kadar yang wajib saja, yang adil. Dia tidak mampu. Dia dibilang anjing, tidak mau dia jawab anjing. Dia akan jawab anjing rabies. Karena manusia seperti itu. Dia ingin musuhnya itu mati tewas, maka dia ingin balas dengan yang lebih. Maka tatkala itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tadinya dia mazlum, didolimi, akan ditolong Allah, sekarang jadi zalim. Malah terancam dengan dosa. Kenapa? Dia terbiasa untuk balas. Tatkala dia terbiasa untuk balas, suatu saat dia akan jadi zalim, maka orang yang zalim tadi malah terzalimi oleh dia. Sekarang terbalik dia yang menjadi zalim dan yang menzalimi dia jadi yang zalimi. Baik, yang ke-17. أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئاته أو رفع درجاته Sungguhnya kezaliman yang dia rasakan ini adalah sebab untuk mengurangi dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Fa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyi'ati wa la rafi'atan li darajati. Kalau ternyata dia tidak sabar dan dia balas, maka tidak menjadi penghapus dosa dan juga tidak mengangkat derajatnya. Ya hirugi. Nanti dihina, ya udah biar aja. Kenapa? Derajat-derajat ente diangkat. Dihina lagi, angkat derajatnya. Dosa berkurang, iya tidak? Dosa berkurang otomatis terangkat derajat. Kalau ente balas, selesai, berhenti. Enggak <laughs> terangkat derajatnya lagi. Dosa tidak terhapuskan lagi. Maka seorang berpikir dia hidup cuma sekali di dunia ini. Kalau setiap hari ini dia balas, dia balas, kemudian kapan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ibnu Taimiyah punya perkataan yang indah, dia mengatakan apa? Bisa jadi seorang ibadah, solat, puasa, haji, namun ada derajat surga yang tidak mampu untuk dia sampai ke derajat tersebut. Kenapa amalan dia tidak bisa mendongkrak dia untuk sampai ke derajat yang tinggi? Maka Allah kasih musibah, kasih ujian sama dia, yang dengan ujian ini bisa terangkat dia, mendongkrak dia kepada derajat yang lebih tinggi. Kalau dia hanya mengandalkan pahala eh, eh, puasanya, hajinya tidak bisa. Maka Allah kasih musibah, di ditolimi misalnya. Dengan musibah ini mengangkat dia derajat pada derajat yang lebih tinggi, yang tidak bisa diraih kecuali dengan di ditolimi. Taib yang ke-18. Anna afwahu wa sabrahu min akbaril jundi lahu ala khosmihi. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban li dhulli aduwihi wa khawfihi wa khasyatihi minhu. Kata Ibn Taimiyah, sungguhnya kalau dia memaafkan dan dia bersabar, maka ini adalah tentara yang paling kuat yang dia miliki untuk melemahkan musuhnya. Untuk melemahkan apa? Musuhnya. Ya, musuhnya itu jengkel kalau dia tidak apa balas. <laughs> Ingin iya, diusik-usik cuek aja. Jadi musuhnya apa? Gelisah. Pingin musuh ingin lihat kita tersakiti. Musuh ingin kita lihat lihat kita apa? Tersibukan gelisah. Kalau kita santai-santai saja kira-kira tersiksa atau tidak? Dia semakin tersiksa. Ini orang dibilang cuek-cuek aja. Naik mobil mewah, malah kawin lagi, malah Oh, ini kurang aja orang ini, tersiksa dia. Begitu ente balas, hilang tersiksa itu hilang dari dia. Maka kita ini nggak usah dibalas, kita ini nggak usah balas. Karena kalau ente, ente tidak balas dia semakin tersiksa. Dia semakin tersiksa. Susah ya ini semua susah ya. Taib. Yang ke-19. Kalau dia maafkan kata Ibnu maafkan musuhnya, ya, maka jiwa musuhnya akan merasa bahwasanya engkau lebih hebat daripada dia. Engkau lebih hebat daripada dia. Dan ini adalah cukup sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang maafkan. Ya. Kenapa? Ini akan terbetik dalam hatinya subhanallah orang ini saya maki-maki dia tidak balas, maka dia justru dia senyum, dia maafkan akan timbul dalam dirinya orang ini hebat. Mau tidak mau akan timbul dalam dirinya mengatakan orang ini hebat, akhlaknya mulia. Akhlaknya apa? Mulia. Oleh karenanya banyak musuh-musuh Ibnu Taimiyah mengakui kehebatan Ibnu Taimiyah dari sisi ini. Ibnu Taimiyah luar biasa. Tatkala kami berusaha menjatuhkan dia, kami tidak mampu. Tatkala dia mampu untuk balas, dia tidak membalas. Mereka mengakui kehebatan Ibnu Taimiyah dari sisi ini. Oleh karenanya, kalau antum tidak balas, antum balas dengan kebaikan, antum puji orang mencela antum, maka dia akan merasa rendah di hadapan antum yang terakhir sampai juga kita yang ke-20. Idza afa wa safaha kanat hadhihi hasanatan fatuwallidu lahu hasanatan ukhra. Jika dia maafkan dan berlapang dada, maka ini kebaikan. Dan kebaikan akan melahirkan kebaikan yang yang lain. Yakinlah jika Anda maafkan, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan silih berganti datang kepada Anda. Jadi ini sudah pasti kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena kebaikan akan melahirkan kebaikan yang yang lainnya. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, Inilah 20 nasihat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga kita semua uh, bisa menjadi orang-orang yang memaafkan dan termasuk dari firman Allah wal afina anin nas. Orang-orang yang maafkan dan termasuk dari penghuni surga. Tapi yang bertanya saya persilahkan. Ya, baik jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah penyampaian materi untuk Eh, bagian yang pertama tafsir dari surah Al-Qasas telah selesai pada malam hari ini dan waktunya kita untuk memasuki sesi tanya jawab dan kami beritahukan untuk pertanyaan uh, silahkan dilayangkan melalui kertas pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Mungkin uh, tanya jawab berlangsung sekitar 15 menit. Ini ada pertanyaan. Bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap saudara kita yang lagi melaksanakan sholat id lalu diserang oleh orang kafir? Apa kita harus melawan atau memaafkan? <laughs> Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya kita mengikuti apa? prosedur yang ada. Ya. Jangan mudah terpancing ya. Bisa jadi ya Uh, kita semua semangat, semua semangat, tapi semangat yang tidak didukung dengan perkiraan yang tepat tanpa ditimbang dengan maslahat dan mudarat itu kita tidak butuh dengan semangat seperti ini. Banyak orang semangat namun tidak disertai dengan menimbang maslahat dan mudarat menimbulkan banyak marah bahaya, menimbulkan banyak kemudaratan ya. Tentunya wallah alam ya, seperti ini kita uh, tidak bisa berbuat seenak kita, kita kembalikan kepada Eh, hukum pemerintah yang ada tentunya memberikan masukan kepada pemerintah itu penting ya memberikan masukan kepada pemerintah itu penting ya kecuali kalau sampai ada eh, penyerangan itu pembahasan yang lain tetapi kalau sekedar dibakar ya kemudian ya kita sedih kita semua sedih tapi apa kemudian kita balas dengan bakar misalnya gereja yang ada di sini tentunya tidak masalah seperti itu ya dan saya ingatkan para hadirin subhanahu wa taala memaafkan tidak melazimkan e, membiarkan tanpa berusaha memperbaiki. Contohnya ada pencuri masuk, ya. Kita lapor polisi atau tidak? Lapor biar ditangkap, bukan kita maafkan udah curi aja, enggak, enggak bukan begitu ya. Kita maafkan dia, tapi dia harus dihukum. Karena kalau tidak akan menimbulkan kemotoran yang lebih besar ya. Jadi kalau ada pencuri masuk kita tangkap, eh, katanya itu maafkan. <laughs> kita yang maafkan, tapi saya masukkan kau ke penjara. Jadi bisa jadi ada orang buat-buat salah kepada kita, kita bisa maafkan. Kalau mungkin itu nasihati, nasihati lebih baik. Nasihati apa perlu ngomel-ngomel, nasihati dengan baik-baik. Antum begini begini. Itu namun di, di, di, di, disampaikan dengan jiwa memaafkan. Maka itu lebih afdal. Tapi kalau kira-kira tidak mungkin dinasihati, ya udah biarin aja. Ya ya udah biarin aja. Allah alam bisawab. Tadi disebutkan saudaranya Nabi Yusuf bersujud kepadanya. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Para ulama menyebutkan bahwasanya sujud uh, ini diperbolehkan eh, sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya syariat Bani Israel. Namun bukan sujud penghambaan tapi sujud penghormatan. Sujud apa? Penghormatan, bukan sujud penghambaan. Ya. Oleh karenanya uh, di, di dalam di syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dibolehkan dan diharamkan. Bagaimana sikap saya bila tidak diakui oleh nenek saya karena ibu saya anak tiri dan lebih milih anak orang lain sebagai cucunya. Ya udah maafkan aja. <laughs> iya, dia nggak mau maafkan, dia mengakui sebagai cucu ya sudahlah enggak apa-apa. Yang penting kan tetap aja kamu nenek saya. Kita gitu mau di mana? Biarin aja. Ya maaf, tetap aja berbuat baik. Tadi ingat silaturahmi tetap jalan. Orang berbuat buruk pada kita kita balas lalu kita balas dengan kebaikan, ya, orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan, maka Allah akan mengirim malaikat untuk menolong kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu merendahkan kebaikan kita? Ya, saya katakan orang berusaha untuk mencapai derajat ihsan. Dia berbuat baik, ya. Nah, memang manusiawi kita jengkel, tetapi kita berusaha ingat yang penting penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente berbuat baik, ingat Allah tahu. Kalau Allah tahu sudah selesai. Makanya orang-orang yang masuk surga mengatakan La nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan karena Allah. Kami tidak butuh dengan terima kasih dan tidak butuh dengan balasan. Kenapa? Mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka harapkan dari Allah. Kalau Allah sudah tahu saya berbuat baik, sudah mau mau, di, mau direndahkan, mau apa urusan, enggak urusan. Yang penting Allah tahu. Seorang melatih diri demikian. Kalau dia melatih diri demikian, insya Allah dia tenteram. Kenapa? Yang penting dia bermuamalah dengan Allah, bukan dengan makhluk. Makhluk ini sarana, yang penting kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik ya sudah. Mau dia tahu nggak tahu nggak jadi masalah. Mau dia rendahkan tidak diakui biarin aja, yang penting Allah tahu. Yang penting Allah dan jangan kita meremehkan kebaikan apapun. Dan jangan meremehkan lihat Nabi SAW tatkala ada seorang wanita tukang sapu masjid meninggal, Nabi SAW datang ke kuburannya, sholat di kuburannya. Kenapa? Dia punya kebaikan meskipun hanya membersihkan apa? Masjid. Mungkin kalau dinilai dengan uang tidak seberapa, tapi itu kebaikan berkaitan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak meremehkan. Maka kita juga kalau kita diremehkan cuekin aja, yang penting Allah Maha Maha tahu. Tapi kalau kita tunggu komentar manusia, repot. Apakah dosa kesyirikan berupa riak yang kita lakukan di masa lalu atau ketidakikhlasan dalam amal-amal kita akan diampuni setelah kita bertobat? Dan apakah amal tersebut akan diterima setelah ibadah bertobat? <laughs> Allah alam ya. Jadi dulu dia riak, dulu dia sombong dan angkuh, kemudian dia bertobat. Ya, bertobat Allah terima tobatnya. Namun apakah amalan-amalan riak tersebut berubah jadi kebaikan? Allah alam bisawab. Kita berharap ya. Kita berharap kalau seorang berbuat baik, maka ya keburukan-keburukannya mudah mudah-mudahan dirubah jadi kebaikan. Ya. Ada sebuah hadis yang memberikan harapan besar bagi kita tentang seorang yang tatkala di sidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyembunyikan amalan-amalan dosa-dosa besar. Cuma ditunjukkan dosa-dosa kecil. Maka dia pun ketakutan. Kenapa? Diungkap dosa-dosa kecilnya. Dia bilang, waduh gawat ini, masih ada dosa-dosa besar belum diungkap. Setelah diungkap dosa-dosa kecil, kemudian Allah mengatakan, ini dosa-dosamu saya rubah jadi kebaikan. Saya rubah jadi apa? Kebaikan. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Maka dia mengatakan, Ya Rob, masih ada dosa-dosaku yang lain, kok nggak dilihatkan ya Allah? <laughs> Maka Rasulullah SAW tertawa tatkala membawakan hadis ini ya. ya karena Allah mengatakan apa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat ya orang yang sudah bertobat bisa jadi kebaikan keburukannya dirubah jadi kebaikan. Ini ada tafsiran di kalangan para ulama ada yang mengatakan maksudnya dia dahulunya misalnya suka berzina sekarang tidak, dahulunya suka berjudi sekarang suka bersedekah. Maksudnya demikian perubahan dari keburukan menjadi kebaikan. Ada yang mengatakan sesuai dengan dohir ayat, yaitu benar-benar amalan keburukannya ditimbang dalam timbangan kebaikan dengan syarat dia ber, bertobat. Mudah-mudahan kita berharap orang yang dahulunya riak dia bertobat, mudah-mudahan amalannya masih diterima oleh Allah. Namun secara hakikat, secara hukum sebenarnya enggak. Tapi kita berharap dengan harapan tobat seperti itu, mudah-mudahan Allah dengan kebaikannya merubah sebagaimana dalam hadis tadi, keburukan menjadi apa? kebaikan. Mohon diulang wasiat ke-18. <laughs> Saya aja yang ceramah lupa juga. Intinya sabarlah. Di sini dikatakan kata ibnu Taimiyah, "Inna afwahu wa sabrahu min akbaril jund ala khosmihi." Sungguhnya sikap maafkannya dan kesabarannya merupakan uh, pasuk apa tentara yang paling besar untuk melawan musuhnya. Fa inna man sabara wa afa kana sabru afu mujiban lidulli aduwihi wa khaufihi. Barang siapa memaafkan dan sabar, maka ini akan menjadikan hina musuhnya ya, ya. Jadi apa namanya musuhnya merasa tersiksa. Saya katakan tadi, ada orang dia maki-maki, dia hina-hina tapi dia santai-santai senyum-senyum aja kalau ke masjid, kemudian tenang-tenang aja ketemu teman, bikin acara makan di rumah. Ini kayak nggak diganggu sama sekali. Jadi dia tersiksa kurang ajar orang ini. Gimana caranya? Jadi ini membuat dia apa? Jengkel dan sakit hati. Ya. Kenapa? Karena musuh yang dia usik tidak terusik. Maksudnya demikian. <laughs> Ana mau bertanya ustad-ustad mewakili Ramis remaja masjid Imam Syafi'i. Ustad-ustad seandainya kelak di akhirat ustad-ustad dimasukkan Allah ke dalam surga yang pertama-tama setelah umat-umat terdahulu, maka ustad-ustad ingatlah kami ustad-ustad. <laughs> <laughs> Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya rame-rame. mudah Pertanyaan bagaimana Ustaz sikap kami terhadap zaman sekarang banyak maksiat dan lain-lain. Tolong nasihatnya Ustaz. Ya sekarang zaman apa? E, musibah maksiat dari mana saja bisa kita lakukan. Kalau dahulu maksiat susah sekarang gampang. Orang punya HP sudah bermaksiat. Ini ada internet sudah maksiat jalan ya. Bikin seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya dia akan dihisap oleh Allah bahwasanya tangannya akan jadi saksi, kakinya akan jadi saksi, kulitnya akan jadi saksi ya. Kemudian bumi juga akan jadi saksi, toh ada malaikat juga yang jadi saksi, toh ada catatan amal dan semua Allah lebih tahu daripada semuanya. Maka seorang jangan permalukan dirinya di di akhirat. Kalau dia bertobat dan maksiat segera beristighfar. Jangan tunda-tunda istighfarnya. Walam yusiru ala ma fa'alu dan tidak, tidak terus-menerus melakukan maksiat tersebut. Seorang salah wajar, tapi jangan terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap setiap berdosa segera bertobat kepada Allah. Jangan ikuti hawa nafsu ya. Kalau antum melakukan dosa, suatu saat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau seorang sampai dibongkar aibnya berarti dia sudah terlalu sering melakukan. Allah tutup hari ini, besok Allah tutup, besok Allah tidak tutup. Ada suatu saat, suatu hari Allah akan bongkar. Kapan tatkala ente merasa nyaman? Sekarang saya lakukan tidak ketahuan terus, tidak ketahuan terus, tidak ketahuan. Tatkala Anda benar-benar merasa nyaman, saat itulah Allah akan bongkar aib aib Anda. Dan ini mengerikan. Apalagi kalau Anda ternyata seorang mengaku sebagai salafi misalnya atau penuntut ilmu, kemudian bermaksiat, kemudian ada yang foto, ada yang sebarin, gimana? Aib ha, habislah. Ya, oleh karenanya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah bongkar aibnya di dunia Terlebih-lebih lagi Allah bongkar apa aibnya di akhir. Kalau dia pernah bersalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang laki-laki yang telah berselingkuh dengan istri orang harus minta maaf kepada suami wanita tersebut? Bagaimana kalau dia tidak sanggup meminta maaf? Ya, Eh, kalau dia tidak perlu cerita. Dia sudah berlingkuh sama istri orang, tidak usah cerita. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aib antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tutup rapat-rapat aib tersebut, bertobat kepada Allah, tangisi e, dosa-dosanya ya, itu dosa yang sangat buruk ya. Di antara dosa paling besar apa? Antuzania halila tajarik. Engkau ber, berzina dengan istri tetanggamu. Istri tetanggamu termasuk istri temanmu Ya, teman itu harus harusnya kita harusnya kita jaga istrinya. Tetangga itu harusnya kita jaga istrinya, malah kita gauli, malah kita rayu. Ini zina namun disertai dengan pengkhianatan. Ente berzina dengan orang di pezina, ini dosa besar, terancam dengan neraka jahanam. Tapi ente berzina dengan istri teman lebih parah. Ente berzina dengan istri tangga lebih parah. Ya, maka dianggap dosa termasuk dosa besar paling besar. Dosa paling besar yang terdosa besar adalah berzina dengan istri tetangga, ya, istri teman. Oleh karenanya seorang Eh, dia tidak usah cerita sama suaminya ya karena bisa mudaratnya sangat besar dan memang syariatnya dia tidak perlu cerita dan dia cukup beristighfar, bertobat dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Allah alam bisawab. Ustaz saya mau bertanya, jika kita mungkin pernah membenci seorang dan belum sempat minta maaf karena orang yang kita benci sudah lebih dahulu menghadap Allah dan kita pun baru menyadarinya setelah tiada, apakah masih ada cara lain untuk bisa mendapatkan maaf dari Allah dan dari orang tersebut bagaimana caranya e, saya katakan tidak ada cara lain kecuali banyak mendoakan orang tersebut sudah selesai ya dia sudah meninggal ya, kecuali kalau dia masih hidup kita masih bisa datang minta maaf saya pernah menggibahmu saya pernah berdolimimu ya dan saya ingatkan ya saya sering sampaikan dalam pengajian saya seorang kalau berdosa kalaupun dia harus berdosa ini perkataan sebagian salah Seorang kalaupun dia berdosa dan dia pasti berdosa, jadikan dosa dia antara dia dengan Allah. Jangan sampai dia berdosa berkaitan dengan orang lain. Karena asalnya Allah Maha Pengampun. Mudah bagi Allah untuk memaafkan. Tetapi kalau ente dosa ente berkaitan dengan mendolimi orang lain, asalnya orang tersebut akan menuntut. Kalau ente menyakiti dia di dunia, dia akan tuntut apalagi di akhirat ketika dia lebih butuh kepada kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalha minhul yaum qabla Allah yakuna dinar wala dirham." seorang yang punya kezaliman terhadap saudaranya minta dihalalkan hari ini sebelum tiba hari tidak bermanfaat dinar dan dirham. Sampai sering saya sering sampaikan, Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan, kalau Anda menggibah orang lain, dosa. Terus dia tidak memaafkan kecuali dikasih duit, kasih duit. Iya, ente bilang, "Akhi, saya pernah gibahin teh, akhi." Ah, saya tidak memaafkan. Udah, bagaimana kalau 3 juta? <laughs> saya kasih. Kalau dia mau kasih. Nanti di akhirat satu miliar, satu juta nggak ada manfaatnya. Sekarang 3 juta ente kasih ente masih bisa cari. Yang penting ente lapang dia, dia maafkan. Kalau dia bilang enggak, saya mau 5 juta, ente tawar 2,5 juta. <laughs> kalau dia ridho, udah alhamdulillah. Nanti kalau sudah di akhirat dia sudah meninggal, ente nyesal, udah. Karena Anda tidak akan bisa bayar lagi dengan duit, tapi Anda bayar dengan apa? Kebaikan Anda, dengan sholat Anda, dengan zakat Anda, ya. Dengan sholat malam Anda, dengan puasa Anda, mengerikan. Oleh karenanya hati-hati kalau mendolimi orang ingat-ingat siapa yang pernah didolim segera minta maaf. Segera minta maaf sebelum meninggal dunia. Sekarang saatnya maaf-maafkan bulan apa? <laughs> Idul Fitri. ya Syawal ini waktu yang munasabahnya tepat. Enggak, enggak jadi masalah kita manfaatkan waktu seperti ini. Mungkin hati orang lagi apa? Lagi gembira. Kita minta maaf sama dia kalau kita kalau enggak enggak punya salah enggak usah minta maaf. Kalau punya salah kita minta maaf. Bagaimana caranya melampangkan hati dan memaafkan orang-orang yang berulang-ulang menzalimi kita? Orang anak maksudlah orang-orang yang terdekat kita. Tadi ingat firman Allah wal afina anin nas. Tidak ada yang bisa membuat kita lapang dada kecuali mengingat janji Allah. Saya katakan tadi, kata Ibnu Taimiyah tidak ada yang kuat untuk maafkan kecuali para ambia dan para siddiqun. Orang-orang yang para nabi atau orang-orang imannya kuat yang yakin akan ganjaran akhirat. Allah mengatakan di antara ciri penghuni surga wal afina anin nas, orang-orang yang maafkan. Kalau dia ingat ayat ini, sudah ini sekarang kesempatan untuk jadi pemaaf. Kalau ente nggak didolimi, kapan mau maafkan? Gimana ente bisa jadi maafkan kalau nggak didolimi? Saya sama antum. Saya maafkan ente, ente salah penggapnya salah, tapi saya maafkan. Ya gimana mau maafkan? Maafkan itu kalau ente didolimi, baru ente maafkan. Nah sekarang Allah buka pintu kebaikan bagi anda. Ini ada pintu kebaikan menjadi ciri penghuni surga, yaitu apa? Maafkan. Caranya bagaimana supaya bisa maafkan? Caranya ente didolimi dulu. Paham? maka Allah menjadikan ada orang dolimi ente, sudah ente tinggal maafkan. Pahalanya besar. Masih. Dalam hal apa seorang muslim diperbolehkan untuk marah? <clears throat> Marah jika telah dilanggar ya. Sebagaimana Nabi SAW marah idan tuhikat hurumatillah, hurumatullah. Jika dilanggar ya apa namanya Eh, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Nabi SAW pun marah tetapi ingat marah harus terkendali marah harus ter terkendali seorang tidak boleh kemudian marah ya akhirnya melampaui batas uh, yang yang seharusnya jadi marah terkendali ini nggak jadi masalah contohnya seorang anak tidak mau sholat kita marah-marah kita pukul boleh Rasulullah SAW boleh pukul namun jangan sampai tidak terkendali kemudian kita pukul dengan keras ini bablasan ini kita berdosa kenapa marah kita tidak ter terkendali. Contohnya seperti kejadian ada orang lelaki subuh subuh bangunkan istrinya sebelum sholat subuh bangun istrinya sayang sholat subuh sholat subuh iya iya ntar kamu duluan saya ke masjid ya, dia pergi ke masjid pulang masih tidur lagi kamu saya cerai <laughs> ini marah kak salah seperti ini ya, ini marah bener marah boleh tapi berlebihan dalam apa e, melampiaskan kemarahan gara-gara ya mungkin dia lagi capek begini wajar dibangunkan lagi lah Masuk ah, kamu saya cerai ini kejadian akhirnya ya udah nah, ini saya bilang marah itu boleh ya, terutama tatkala dilanggar hak hak Allah tapi bukan berarti melampiaskan kemarahan di luar syariat jadi tetap aja melampiaskan kemarahan harus dengan apa dengan sesuai dengan syariat Allah alam bisawab demikian saja eh, kajian kita pada malam hari ini insya Allah kita besok lanjut dengan tafsir surat al-qasas dari ayat pertama dan Uh, seterusnya sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.